Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال نبينا محمد عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب فضيلة الحبائب الشرفاء العلماء الفضلاء ولجميع الحاضرين rahimakumullah. Yang pertama-tama tentulah mari kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Wabil khusus nikmat iman. Nikmat al-Islam wal iman wa sehat wal afiyah. Nikmat iman, nikmat Islam dan disempurnakan dengan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga kita berkumpul di majlis ini markas syariah yaitu majlis yang penuh dengan rahmat dan barokah majlis zikir, majlis ilim, majlis silaturahmi, majlis musyawarah mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala selawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada pemimpin kita dunia akhirat kita suri tauladan kita nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para sahabat dan keluarganya dan kita insyaallah umatnya yang istiqamah dan umatnya yang selalu hubbul al wa sahabat cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi Hadirin rahimakumullah khususnya yang hadir di langsung di markas syariah ini dan yang mendengarkan melalui radio Rasil maupun radio streaming FPI, radio FPI Solo yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita luar biasa. Banyak alim ulama, banyak para habaib, banyak para tuan-tuan guru, -tuan Mudah-mudahan kehadiran beliau yaitu menambahkan keberkahan untuk kita semua. Di antaranya hadir di tengah-tengah kita yaitu guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syaifuddin Hamsir. Dia tokoh tidak asing lagi Muhalim Betawi dan juga Saya dulu punya dosen di UIN Di UIN, Suludin Paling baik nanti atas nilai dosen mantik sama dosen tafsir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Wa Allah abdaluhu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir tengah-tengah kita di sini banyak para tokoh-tokoh di antaranya Imam Banten, Kiai Haji Abuya Kurtubi Jailani. Begitu juga hadir di sini juga Habib Soleh Al-Habsi, Habib Muhammad Al-Habsi, dan juga hadir tengah-tengah kita pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yaitu Ketua Umum Al-Mukarram wal muntaram Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Abbas begitu juga wakilnya Al Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis begitu juga sekretaris umumnya Kiai Haji Ja'far Siddiq begitu juga hadir sini ada perwakilan Ketua DPD Jawa Barat Kiai Haji Abdul kahar serta para habaib, para alim ulamanya yang mohon maaf saya tidak sebutkan tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepadanya mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya wabil khusus yang kita doakan yang kita muliakan al-mukarram wal-mukarram Ustazuna Al-Mubarak Al-Fadil Sayyidul Habib Al-Doktor Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab LCMA Ata'an Allah bin Uli Hayati Wa nafa'na bi'ulumi Bin dini wa dunia wal akhirah Wa kasarallah abdalahu Mudah-mudahan beliau beserta keluarga Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadallah hadirin Rahimakumullah Saya berdiri di sini membawakan acara majlis kita pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita baru saja membaca Maulidul Burdah yang dipimpin oleh Ustaz Kembar, Ustaz Haji dan Alwi. Dan setelah itu kita masuk ke acara yang kedua yaitu acara dialog. Dialog yang bertema yaitu tentang uh, eh, NKRI bersyariah. Jadi kita mau tahu nih negara yang kita cinta ini mayoritas umat Islam ini sudah sampai sejauh mana sudah tatbikus syariah. Lalu PR-PR apa saja yang nanti kita mesti ketahui kendala-kendala kita. Tentunya di sini kita cinta kepada negeri kita karena mayoritas umat Islam di negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti yang akan dibawakan oleh dialog ini yaitu Al-Ustaz Haji Munarman dan juga Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku sekretaris eh, jenderal uh, Forum Umat Islam yang akan juga dipandu oleh moderator guru kita Habib Muhammad Rizik bin Syahab. Lalu setelah pelantikan, eh, maaf setelah, setelah dialog kita mengadakan yaitu pelantikan pelantikan yang baru Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Ya, kita sama-sama hadir di sini kita saksikan bagaimana proses pelantikan Dewan Pimpinan Pusat yang baru Front Pembela Islam itu uh, nanti insya Allah akan kita bacakan nama-namanya siapa uh, yang akan dilantik setelah dialog NKRI bersyariah. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita dengarkan yaitu dialog NKRI bersyariah yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Munarman SH dan juga Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam dan dipandu oleh moderator kita Mukarram wal Mukarram Sadun Al-Mubarak Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syahab untuk itu mari kita persilakan dengan hormat kepada uh, Haji Ustaz Munarman yang sudah disediakan tempatnya agar bisa mengisi di bangku sebelah kiri saya. Itu juga Kiai Haji Muhammad Al Kontot bisa uh, duduk di bangku sebelah kanan saya dan juga uh, imam besar kita moderator yang akan memandu tengah-tengah. Langsung saja kita dengarkan, mari kita sambut dengan solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallu ala Nabi صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat kepada segenap hadirin yang mengikuti acara dialog dengan tema NKRI bersyariah baik yang hadir langsung di majelis markat syariat di Petamburan Jakarta Pusat ini ataupun yang mendengarkan siaran radio maupun televisi silaturrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ucapkan di sini selamat datang kepada para habaib kita, para kiai, para tokoh kita dari Jakarta maupun daerah di sini ada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsir, tokoh ulama Betawi harismatik yang sangat kami cintai dan kami hormati. Begitu juga hadir bersama kita yaitu para habaib, para kiai yang datang dari berbagai daerah. Di sini saya lihat ada Habib Hamid Al-Gadri, orang tua kita Beliau sengaja datang dari Kalimantan Barat, yaitu dari Pontianak. Beliau selama ini sebagai penasehat FPI, Majelis Suro FPI yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian di sini juga hadir bersama kita Al-Habib Ahmad Al-Bahamid Ali Ali bin Hamid Habib Ahmad Ali bin Hamid eh, beliau datang dari Malang Eh, juga hadir bersama kita di tempat ini. Beliau ini lama menjadi Majelis Suro FPI di wilayah Jawa Timur. Begitu juga di sini ada pimpinan FPI Cirebon, yaitu Habib Muhammad bin Soleh al Habsyi. Alhamdulillah beliau hadir juga bersama kita di tempat ini. Dan juga masih ada Kiai Haji Abdurrahim Tobari eh, yang datang dari Pekalongan untuk hadir bersama kita di tempat ini dan juga di sini ada ahli nasab kita. Itulah Habib Ali Zainal Abidin Segaf atau biasa akrab dipanggil Habib Alidin. Dan juga hadir bersama kita di sini adalah Imam FPI Banten yaitu Kiai Haji Ahmad Kurtubi Jailani. Nah, kemudian masih ada kiai-kiai yang lain, habaib-habaib yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Dan yang sangat membahagiakannya hari ini juga hadir yaitu pejuang kita yang sudah enam bulan di penjara uh, dalam perjuangan untuk melengserkan Ahok dan perjuangan itu belum berhenti sampai hari ini doakan semoga Allah memberikan kemenangan itu hadir bersama kita di sini adalah Habib Ang Sahab Anggawi yang alhamdulillah beliau hadir bersama kita di tempat ini setelah nyantren 6 bulan di Polda Metro Jaya tujuh bulan nah tujuh bulan dan kawan-kawannya yang lain juga sudah keluar semua jadi total dari 18 para pejuang FPI yang ditahan yang satu meninggal dunia dalam penjara eh, yang satu meninggal dunia dalam penjara yang 16 uh, eh, sudah keluar dan satu lagi masih tersisa beberapa hari di Polda Metro. Eh, besok karena waktu itu sempat melarikan diri. Ah, jadi karena melarikan dirinya sehari, nah, ya jadi nambah sehari. Ala kuliah, mudah-mudahan besok beliau juga keluar. Nah, mudah-mudahan perjuangan beliau-beliau ini pengorbanannya tidak sia-sia. Yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda dan mudah-mudahan cita-citanya berhasil. Kita doakan dalam waktu dekat ini agar DPRD DKI Jakarta diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yaitu HMP hak menyampaikan pendapat. Sampai hari ini baru 60-an anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani hak menyampaikan pendapat. Kita butuh sampai 80 tanda tangan. Kalau 80 tanda tangan kita dapatkan, insya Allah Ahok akan lengser. Amin ya Rabbal Alamin. tapi memang perjuangan ini cukup berat, uh, tidak mudah. Uh, karena itu banyak-banyaklah berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu hadir bersama kita di sini dua narasumber yang akan berdialog tentang NKRI bersyariah. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khattab yang akan menyoroti NKRI bersyariah dari sisi hukum agamanya baik dengan ayat Al-Quran maupun hadis Begitu juga pandangan daripada para ulama kita. Insya Allah. Nah perlu kita perkenalkan bahwa Kiai Haji Muhammad Al-Khattab ini dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 12 Juni tahun 1964. Jadi usianya sekarang ini masuk ke 51 atau 51 tahun atau akan masuk Eh, betul 51 tahun. Nah kemudian beliau ini lulusan Institut Pertanian Bogor, yaitu beliau adalah sarjana atau insinyur dalam bidang ilmu dan teknologi benih. Nah kemudian selain itu beliau juga pernah yaitu mengikuti pendidikan di Mahat Ali Ulil Albab di Bogor dan beliau pernah belajar yaitu kepada Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji Saleh Iskandar, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin dan Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Dan beliau pernah duduk di Hizbut Tahrir. Eh, Indonesia cukup lama, sampai 10 tahun, 20 tahun. Dari tahun 1988 sampai 2008, ya 20 tahun. Beliau menjadi aktivis di HTI bahkan jabatan terakhir di Hizbut Tahrir adalah sebagai ketua umum. Nah, jadi artinya pengalamannya luar biasa. Dan beliau juga pernah duduk di MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu pada periode 2005 dan 2010. Dan saat ini sejak tahun 2005 beliau menjabat sebagai Sekjen Forum Umat Islam. Nah, jadi artinya beliau sudah punya pengalaman sekudang pengalaman tentang gerakan Islam, dan beliau ini juga termasuk pencetus bersama kawan-kawan tentang NKRI bersyariah rasanya sangat layak kalau beliau dihadirkan pada kesempatan hari ini untuk membicarakan tentang NKRI bersyariah. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang sebelah kiri saya. Ini sebelah kiri saya adalah Haji Munarman Sarjana Hukum. Nah, jadi di sini nama e, tempat tanggal lahir beliau. Beliau dilahirkan di Palembang pada tahun 1968 dan pendidikan S1-nya sarjana hukumnya diperoleh daripada Universitas Sriwijaya. Kemudian pengalaman organisasi e, beliau ini e, menjabat sebagai ketua tim advokasi Forum Umat Islam sejak didirikan sampai saat ini dan kemudian juga tenaga ahli Jaksa Agung di tahun 2005 sampai 2006 dan juga lama di LBH. Eh, lama di LBH eh, beliau pimpin juga di sana dengan segudang pengalamannya dan eh, saat ini beliau yaitu menjabat sebagai ketua Badan Ahli Front Pembela Islam dan beliau bergabung di Front Pembela Islam sejak tahun 2008 yaitu pasca daripada peristiwa Monas dan perlu saya sampaikan inilah panglima laskar Islam ketika terjadi peristiwa Monas nah, beliau berjasa cukup besar uh, di dalam perjuangan anti Ahmadiyah sampai masyarakat se-Indonesia tahu kalau Ahmadiyah itu bukan Islam bahkan sampai akhirnya pemerintah mau tidak mau suka tidak suka menerbitkan SKB tiga menteri untuk memberikan peringatan kepada Ahmadiyah. Kita doakan. Mudah-mudahan Pak Munarman senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kenapa hari ini saya jadi moderator? Nah, karena ini narasumbernya garis keras semua. Nah, jangan sampai lempar-lemparan kursi yang megelas Ah, jadi mau nggak mau saya mesti jadi moderatornya. Nah, tapi mudah-mudahan, insya Allah acara ini berjalan lancar. Tapi sebelum kita mulai acara dialog, kita minta keynote speaker kata pembuka dari guru kita Kiai Haji Saifuddin Amzir untuk mengantarkan kita kepada dialog tentang NKRI bersyariah. Kepada beliau, fal yatafaddal. Sallu ala nabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات الحبائب الكرام المحترمين وأخص بالذكر حبيبنا وشيخنا ومربي أرواحنا فضيلة الأستاذ السيد الحبيب محمد رزق متعنا الله بطول حياته ونفعنا الله به para ulama, para hadirin sekalian yang tentu saja saya cintai dan saya muliakan. Tentu yang lebih menggembirakan saya pada hari ini tanpa saya duga-duga dan saya rencanakan. Sederhana sebetulnya saya datang sini habis ngajar di Masjid al Al-Makmur. Saya kepengen banget ketemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Al-Hawi Tujelimin karena nomor HP-nya hilang dari HP saya. Mungkin istri saya salah pencet kali ini. Dia hilang tuh Saya mau cari beliau barangkali berjumpa di sini. Wah Allah mempertemukan kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari cuma nyari HP. Ketemu Habib Abdullah Al-Haddad sekaligus ini ada pembicaraan dalam skala nasional yang tentu saja menantang pembicaraan yang lebih lugas, lebih mantap, lebih logik. Yaitu soal NKRI. Masya Allah, tuhan Masya Allah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melenceng dari kesatuan ternyata berbagai bentuk negara yang pernah dicobakan dan ditawarkan di sini bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang. Mau bikin negara apa aja ya, keluar dari persatuan enggak enggak, enggak. Sampai saya waktu masih bocah saat saya agak genit-genit sedikit gitu terhadap pemikiran saya pernah membuat lagu Mars di Asyafiyah tempat saya sekolah. al jihadu huwa qasduna. Pakai ada yang begitu. Dia punya bait itu. Muslimun ikhwanuna mulhidun a'dauna alit jihadu huwa qasduna. Itu lagu saya tuh. Tapi saya kelupaan, kelupaan sekarang. Maklum umur saya udah 60 ini saya ya minta izin ya Habib Rizik sama kawan-kawan yang diundang dan dengan segudang pengalaman tetap aja tuan saya ya Ustaz tadi eh, Ustaz Munaw, Munarman ya nggak yang satu lagi siapa ya dia Ustaz Khotad lahirnya tahun 68 apa ya 64 ya nggak lama PKI meleduk ya sebelum PKI saya udah dipajang sama bapak saya itu nggak kuat melawan PKI gede banget dia profesor Bakri Sirgar ketua Lekra lembaga kesenian rakyat rumahnya nempel sama saya di Matraman itu kebon manggis namanya tahu tuh datang orang dari Medan oh sopan eh nggak taunya ketua Lekra komunis kita nggak bisa melawan dia secara total karena ibunya Bakri Siregar tukang ngaji. teman ibu saya baca ratib, baca tahlil. Tapi Bakri Siregar itu raja PKI. Beristrikan seorang tokoh Kristiani namanya Duryani Margareta Lontok. Maaf biasa jadi ngomong kemarin-marin sebagai gambaran kalau gitu yang tuaan masih penting juga sampai saya hafal karena benar-benar tetangga iya. kalau lontong sih enak kan? ini lontong nih menang. luar biasa perempuan ini Allahu Akbar jadilah si Bakri Siregar ini menjadi komunis gara-gara dia nggak mau masuk Kristen dan jadilah perempuan itu juga wanita komunis gara-gara nggak mau ikut jadi Islam. Sebagai jalan tengah, dia mengambil keputusan. Mendingan kita jadi komunis aja. Buat saya dan buat saya menyebutnya orang-orang yang lebih muda usianya dari saya. Tapi tokoh-tokoh yang semua orang membanggakan beliau-beliau. Saya bangga kenal Pak Munarman. Namanya sering tercatat dan jadi sebutan kenal Al-Khattab. tulis dia nggak sembarangan. Tapi dia mesti dengar juga kalimat dari saya. Ini deklamasi yang sering disuarakan di kuping saya. Yang waktu deklamasi itu saya perkarakan pada saat saya menjadi peserta P4, penataran P4. karena ada yang itu serba P4 sampai tukang bajai kudu ikut juga P4 P4 tiap hari saya dapat pola 120 jam karena saya dosen IAIN teman saya tentara-tentara sama polisi saya ngomong ini, deklamasi eh teman saya dalam penataran itu langsung berkata Pak saya yang ini jangan diomongin emang kenapa Pak ini penting kalau inti omongin kita yang Kan di PKI. Dan ini komunis. Ya, tapi itulah kenyataannya. Inikah yang disebut sebagai NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu dikhianati oleh komunis. Tetapi saya tidak boleh berbicara tentang kesalahan komunis. Kita tentu redok dong kalau disebutkan deklamasi. Padahal dia orang Islam. Kalau ada yang hafal, Masya Allah, saya kira banget. Sebelum saya belum catat-catat, memang saya hafal dari masih anak-anak. Umur saya 9 tahun. Waktu itu. Tukang baca Quran. Kalau urusan Quran, Quran ke saya. Anaknya PKI. Bakri Sergar, si profesor, Duriani Margareta Lontoh atau tokoh Kristiani belakangan dia itu penyuara dari ide-ide PKI sebelum G30S kalau ketemuannya dia dia mesem dia bilang dia ente dengerin nih aneh punya apaan Abangnya dibawa kepada PKI buat berontak tuh di lubang buaya. Abang saya masuk sih. Pas tahu pada berhenti, pada jadi ansor. Nabi. Terima kasih kepada Kiai Haji Saifuddin Amsir luar biasa sebagai pembuka daripada dialog kita. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah dan taat dan diberkahi setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Eh, kita lepas dulu karena Kiai Haji Saifuddin Amsir eh, waktunya sangat singkat beliau punya eh, kepentingan lagi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Selamat datang kepada Habib Saleh Al-Habisi, Habib Hussein bin Said Al-Attas dan juga Ustaz Khairul yang datang dari Solo. jazakumullah khairul jaza telah bisa hadir tempat ini. Nah, baiklah ya ikhwan. Sekarang langsung kita mulai dialog tentang NKRI bersyariah Pertama kita akan berikan kesempatan kepada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Waktu yang diberikan yang ideal adalah 20 menit, tapi kita berikan toleransi tambahan 10 menit. Artinya antara 20 sampai 30 menit dan jangan lebih dari 30 menit karena moderatornya galak Nah, begitu lebih main jambret aja di sana. Nah, mudah-mudahan silakan Ustaz Haddad faliyatafaddal. Sallu ala nabi. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض ذنوبهم الآية صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن حبيبنا الكرام Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Allah bituli hayati wa nafa'ana ulumi para habaib, para asasi dawah, para hujat para pengurus DPP Front Pembela Islam juga pemateri kita Bapak Haji Munarman SH dan seluruh pendengar dan pemirsa dari Rasil Radio dan Rasil TV di mana saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang NKRI bersyariah. Alhamdulillah di satu pembahasan yang sangat eh, kita rindukan karena sudah cukup lama sebenarnya kita mencanangkan NKRI bersyariah. Namun ada operasi intelijen yang mencoba untuk eh, memecahkan kita sehingga kita lumayan agak kocar kacir sedikit eh, sekarang Alhamdulillah kita akan mulai lagi mudah-mudahan dengan strategi yang eh, lebih jitu sehingga kita betul-betul eh, bisa bekerja di masing-masing strategi itu dan apa menghasilkan ya suatu persatuan dan kesatuan umat untuk mewujudkannya. Tadi guru kita Al Habib Muhammad Rizik Sihab mengatakan saya akan menyoroti dari sisi syari nanti Pak Munarman dari sisi sisi konstitusi yang pertama yang bisa kita jadikan dalil adalah surah Al-Maidah ayat 49 memang ada Al-Maidah 44, 45, 47 tapi saya melihat 49 ini adalah lebih tepat terkait dengan tatbikus syariah dan takminus syariah di NKRI ini kenapa? karena syariat Islam kalau kita lihat dalam Al-Maidah ayat 49 ini ternyata adalah untuk semua, bukan hanya untuk umat Islam. Bahkan dalam ayat ini adalah untuk hum, untuk mereka. Kita coba kita lihat Allah berfirman wa anihkum bainahum bima anzalallah al ayat. Ya. Maka putuskanlah perkara di antara mereka bima anzalallah. Manhum siapa mereka ini? Ya kita lihat di situ dalam uh, Tanwirul Mikbas uh, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma wa anihkum ay wahkum bainahum baina Bani Quraidah wan Nadir wa ahli Khaybar. Ini yang ditafsirkan oleh uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa putuskanlah perkara di antara mereka yaitu di antara Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir dan Ahlu Khaybar. Ya, tiga-tiga suku ini adalah suku Yahudi bima anzalallah bima bayyanallahu fil Quran. Jadi untuk orang Yahudi di, yang ada di kota Madinah dan sekitar kota Madinah pada waktu itu yang uh, mereka meminta atau bertakib kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar diputuskan bima anzalallah diputuskan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah oleh uh, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bima bayyanallahu fil Quran yaitu dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaupun tokoh-tokoh Yahudi waktu itu datangnya dengan sebuah muammarah, sebuah konspirasi sebuah fitnah yang tidak dibuat. Makanya kita bisa lihat uh, apa kelanjutan ayat itu wala tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayyafinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik al ayat. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka dan waspadalah terhadap fitnah yang tidak mereka buat yaitu suatu muammarah suatu konspirasi yang tidak mereka buat agar baginda Rasulullah SAW memutuskan hukum tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah tetapi mengikuti hawa nafsu mereka dengan suatu bargaining bahwa mereka akan e, beriman kalau mereka beriman maka mereka akan diikuti oleh orang-orang Yahudi kalangan awam itulah bargaining yang ditawarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang Yahudi masuk Islam tetapi dengan cara penyimpangan hukum ini bisa kita lihat di dalam tafsir uh, Al-Baghawi. Ini saya enggak cantumkan tadi, tapi ini saya kutip dari Al-Baghawi yaitu ketika uh, menafsirkan uh, ayat 49 dari surah Al-Maidah ini Al-Baghawi mengutip suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ka'ab bin Asad wa Abdullah bin Surya wa Syas bin Qais bin ru'asa'il Yahud ba'duhum li ba'din. Bahwa Ka'ab bin Asad ini dengan tokoh-tokoh Yahudi yang lain yang tersebut mereka saling bicara satu sama lain. Mereka mengatakan, "Idhabu bina ila Muhammadin la'allana naftani naftanihu antini." Ya. Uh, mari kita pergi kepada Muhammad, ya. Barangkali kita bisa memfitnah ini Barangkali bisa kita ngerjain dia, ngadalin dia itu bahasa kita. Fa'atauhu faqalu ya Muhammad. Lalu mereka mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. E, mereka berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, kau arafta anna ahbarul yahud wa asrafuhum." Wahai Muhammad, engkau kan tahu bahwa kami adalah ulama-ulama Yahudi, ahbarul Yahud, ulama-ulama Yahudi dan orang tokoh-tokoh uh, mulia di antara mereka, pimpinan mereka. Eh, wa inna in ittaba'naka lam al yahud. Dan kalau kami mengikuti engkau masuk kepada Islam, ini ucapannya aja ya, ucapannya aja. Nah, sebenarnya ini khida, ini ada tipu daya. Uh, eh, kalau kami ikuti engkau, maka tidak ada satupun yang uh, tertinggal dari kami. Tidak akan tidak ada yang mengingkari kami. Wa inna bainana wa bainasi khusuman fanuhakimuhum ilaik antara kami dan masyarakat ada e, konflik, ada persengketaan, ada persoalan. Maka kami akan bertahkim kepada engkau, membawa kepada engkau fadilana alaihim nu'minu bika. Nah, ini yang diminta oleh mereka. Putuskanlah perkara kami ini untuk kami, menangkanlah perkara kami daripada masyarakat. Maka e, kami akan beriman kepadamu wayattabi'una ghairuna dan nanti yang masyarakat yang lain akan mengikuti kami mengimani kau. Walam yakun qasduhum al-iman, tapi tujuan mereka bukanlah untuk beriman. Wa inna kana qasduhum at-talbis wa da'watuhu ilal mail fil hukmi fa'ajallahu azza wa Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menggeret Rasulullah, memfitnai Rasulullah agar menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala uh, maka turunlah ayat ini wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayyafinuka an ba'di bima anzalallahu ilaika al ayat jadi ini suatu penjelasan yang cukup jelas buat kita bahwa orang-orang Yahudi dari dulu memang ingin umat Islam itu menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita umat Islam Indonesia, Jangankan kita umat Islam Indonesia, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja akan mereka simpankan, akan mereka kerjain. Apalagi kita, ini yang harus kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa orang Yahudi tetap di dalam uh, strategi mereka walantardo angkal Yahudu walan nasoro hatta fatattabi'a millatahum. Itu yang sudah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan mimpi kita akan disetujui Islam kita oleh Yahudi dan Nasoro. Baik Yahudi Belanda, ya, Yahudi Ambon, Yahudi siapa aja, Nasoro Belanda, Nasoro Ambon, siapa saja mereka tetap ingin kita ikuti milah mereka. Nah, hadirin Dokumullah penerapan syariah ini kalau tadi dikatakan adalah bahwa e, terhadap Yahudi menurut Al-Quran saja diterapkan, diperintahkan oleh Allah untuk menerapkan. Maka untuk umat Islam bagaimana? Menurut kaidah usul ini termasuk min babi aulah. Ya, apalagi untuk umat Islam. Sedangkan Yahudi saja Eh, Allah mewajibkan Rasul untuk menerapkannya, apalagi untuk umat Islam. Nah, ternyata untuk umat Islam itu ada fungsi dari penerapan syariat Islam. Ini ada dalam uh, Sahih Bukhari, uh, di mana ada sebuah hadis tentang bayat. Nah, kita lihat di situ bahwa dari Ubadah, sahabat Ubadah bin Somit yang berkata, ya, Kolalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisin ya, e, ber, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami ada dalam majlis beliau tubayiuni ala alla tusyriku billahi syai'an wala tasriku, wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunah baina aidikum wa arjulikum wala taksu fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu Allah wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dalika syai'an satarahu Allah fa amara fa amruhu ila Allah in syaa'a aqabahu wa in syaa'a fa anhu fabayanahu ala dalik ini hadis bayat di mana eh, salah seorang sahabat dari Ansor yang bernama Ubadah bin As-Safin mengabarkan mengatakan bahwa waktu itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada mereka untuk membaiat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, agar tidak mencuri, agar tidak berzina, agar tidak membunuh anak-anak dan seterusnya, agar tidak bermaksiat pada dalam hal yang ma'ruf. Maka siapa yang memenuhi baiat itu yaitu menjalankan seluruh syariatnya fa'ajruhu Allah maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala waman asoba min dalik tapi siapa yang terjatuh melanggar apa yang telah dibaiatkan tadi fa'uqiba fid dunya lalu dikenai eh, e, sanksi pidana di dunia bahwa kafaratun lah maka akan jadi kafaroh buat dia artinya di akhirat tidak dihukum lagi itulah kenapa misalnya uh, uh, Ma'is al-Aslami setelah dihukum rajam baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Ma'is aku lihat sekarang berenang-renang di sorga. Jadi walaupun seorang pesina, tapi ketika diterapkan hukum syariat maka dia uh, akan berenang-renang di surga. Tapi kalau pesina dikasih apartemen kayak Ahok, nah saya nggak tahu itu. Nah, itu berlaku pada kelanjutan hadis ini. Wa man asoba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu fa amruhu ila Allah. Siapa yang berbuat zina misalnya atau melanggar yang yang lain mencuri dan sebagainya, membunuh anak-anak dan sebagainya, lalu dia melanggar e, baiatnya itu tapi tidak ketahuan ditutup oleh Allah berarti tidak dihukum dia tidak diterapkan tidak ada tatbik syariah untuknya maka urusannya kembali kepada Allah insya'a wa insya'a jika Allah berkehendak Allah akan memaafkan uh, akan menyiksanya tapi bisa juga Allah memaafkan karena mungkin dia bertobat dengan taubatan nasuha wallahu a'lam nah ini uh, mengenai <clears throat> apa uh, Quran dan sunnahnya kemudian sebenarnya ada yang lain tapi nggak mau dibuka. Baik, sekarang bagaimana mengenai penerapan? Mengenai bagaimana supaya bisa diterapkan. Maka harus ada gerakan. Yang punya visi, punya misi, dan punya strategi. Gerakan perjuangan ini harus punya visi, mewujudkan presiden syariah untuk memimpin pemerintah NKRI dengan syariah demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat dunia akhirat. Misinya adalah menaikkan calon presiden syariah menjadi presiden NKRI definitif yang akan memimpin NKRI dan mendekritkan berlakunya syariah sebagai hukum formal konstitusional. Ini nanti mungkin dari segi kajian hukumnya Pak Munarman. Tapi saya ingin uh, kepada strateginya. Yang pertama pembentukan jaringan relawan. Ini penting. Ya. Dimanapun juga calon presiden harus punya relawan. Relawan perjuangan syariah yang akan bekerja siang malam secara ikhlas lillahi ta'ala di seluruh Indonesia untuk e, menegakkan NKRI syariah. Yang kedua, jaringan ini harus dibina. Jadi dibina supaya dia memiliki kelebihan daripada masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita ini sudah tercemari dengan pola-pola pemilu dari demokrasi liberal yang terkenal dengan kata NPWP, nomor piro, wani piro. Kalau sudah masyarakat nomor viro wani piro, sudah. Yang menang bakal Cina-Cina yang pegang uang. Hari Tanu bisa jadi presiden, saudara, tahun 2019. Dia sudah bikin itu Jangan lupa ya. Selain Hari Tanu mungkin ada lagi yang lain. Mungkin Tommy Winata, mungkin temennya, kita nggak tahu. Mungkin Ahok bakal. Ya, kita nggak tahu. Ya, tapi itu sudah terbaca oleh kita. Nah, oleh karena itu ini harus dihentikan, harus muncul pejuang-pejuang kita. Nah, selain kita punya relawan, juga harus ada penyebaran pemikiran tentang urgensi NKRI bersyariah, tentang urgensi uh, presiden syariah. Bukan sekedar presiden biasa. Soalnya kalau presiden biasa, mulai dari Bung Karno sampai Jokowi, ini tidak terlalu jelas urgensi mereka untuk penerapan syariah itu nggak terlalu jelas. Atau sebaliknya malah jelas nggak ada urgensinya mereka itu. Ya. Nah kemudian pembentukan kesadaran politik umat ini penting. Karena umat kita ini nggak sadar dan tidak ada yang menyadarkan. Termasuk partai-partai politik Islam sekalipun tidak melakukan proses penyadaran. Tadi apa yang disampaikan oleh uh, Kiai Saifuddin Amsir itu termasuk proses penyadaran. Saya juga baru tahu kalau lagu Bubi Bulan itu adalah lagu PKI. Padahal itu di kampus-kampus waktu saya kuliah di Bogor pertama kali itu lagu favorit. Di Bogor itu lagu favorit. Orang Sunda senang melakukan itu. Padahal itu lagu malu arit sebenarnya. Untuk apa tadi? Ya, bubui bulan sangre sangre bintang ya untuk merebus bulan dan untuk menggoreng bintang biar bintang pada gosong. Itulah partai bulan bintang harus digosongkan menurut PKI. Dan PKI sekarang sudah muncul lagi saudara. Sekarang ada satu yang namanya JIK, Jaringan Islam Komunis. Gambarnya seperti Muhammadiyah, tapi tengahnya palu arit. Warnanya merah dan kuning. Mirip bendera NRC bisa anti ISIS tapi tidak anti RRC. Katanya ISIS bertentangan ideologinya dengan Pancasila, sedangkan RRC tidak disebut-sebut. Ya. Malah dikasih proyek infrastruktur. Ini bahaya luar biasa. Nah, padahal sumber dari PKI sekarang ini ya RRC. Karena negara komunis terkuat di dunia sekarang ini adalah R, NRC. Nah, ini yang harusnya sadar kita umat Islam. Maka ini harus ada pembentukan kesadaran politik. Apa sih kesadaran politik? Nah, itu penting. Ini harus dikuasai oleh kita. Para aktivis FPI harus paham. Yang disebut dengan kesadaran politik itu adalah memandang persoalan apapun di dunia ini, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dengan sudut pandang Islam. Itu baru dikatakan kita memiliki kesadaran politik Islam walaupun ngajinya pakai kitab kuning daki-daki ya. secara analisisnya tahlilnya luar biasa ahli ikhrop luar biasa tapi kalau memandang persoalan dunia tidak dengan sudut pandang Islam yang bersangkutan tidak punya kesadaran politik Islam seperti misalnya orang yang memberikan fatwa ambil aja uangnya jangan pilih orangnya saya melihat ustadz yang seperti itu tidak punya kesadaran politik Islam. Ustadz yang masih terbuai oleh bui-bui-bunan. Kenapa? Karena memilih dengan uang itu memberikan uang kepada pemilih itu adalah suap itu ada undang-undangnya Pak Umar Pak Munarman ya, ada undang-undang pemilu kalau nggak salah ya nah, itu ada undang-undangnya Siapa yang memberikan uang atau bentuk lain kepada calon pemilih untuk tidak memilih atau memilih dengan cara tertentu akan dipidana sebesar-besarnya tiga tahun kalau nggak salah seperti itu. Itu suap dan suap kalau dalam bahasa Quran atau bahasa hadis adalah riswah. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan laknatullah ala rosi wal murtasi Allah melaknat atau laknat Allah akan mengenai penyuap dan yang disuap. Artinya fatwa, mohon maaf ya kalau ada ustaz-ustaz di FPI yang membuat fatwa itu saya harap ditarik. Karena kalau digabungkan antara kalimat ambil aja uangnya, jangan dipilih orangnya, padahal itu uang suap. Berarti ambil aja suapnya, jangan dipilih orangnya. Padahal suap adalah laknatullah, berarti ambil aja laknatullah, jangan pilih orangnya. Mau kita mengambil laknatullah? Mau kita mengambil laknatullah? Ah, inilah yang harus kita berikan kesadaran kepada umat. Selama pakai politik uang, yang menang hari tanu dan kawan-kawan. Gak akan muncul presiden syariah di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran politik kepada umat kita semua. Kemudian pembinaan umat. Setelah diberi kesadaran politik, mereka harus dibina secara rinci, secara reguler, pembinaan di kampung-kampung, di majelis-majelis taklim, di kampus-kampus, di diskusi seminar itu diberikan. Bagaimana model kehidupan Islam? Dan kenapa kita harus meninggalkan kehidupan sekuler yang penuh dengan kebobrokan ini? Kemudian juga harus ada perekrutan anggota dan simpatisan untuk konsolidasi kekuatan umat. Lalu melakukan pertarungan pemikiran melawan pemikiran sekuler, dalam segala bentuknya, baik sekuler dalam bidang agama, sekuler dalam bidang ekonomi, sekuler dalam bidang politik, itu harus dilawan semua. Baru setelah itu pertarungan politik, yaitu pertarungan menentang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan, atau tidak berpihak kepada kemaslahatan publik. Kalau itu kita lakukan, maka akan ada peluang umat untuk mencari siapa penyelamat umat ini yaitu NKRI bersyariah oleh karena itu saya sarankan khususnya kepada pimpinan Front Pembela Islam agar dibentuk gugus-gugus tertentu untuk mengusung strategi perjuangan ini kalau memang betul-betul kita ingin mewujudkan NKRI bersyariah tidak cukup kita hanya mengikuti eh, atau menunggu partai-partai politik Islam mengusung presiden syariah pemilu 2014 sudah membuktikan sebenarnya ada kesempatan mengusung presiden syariah tapi masalahnya partai-partai itu tidak mau saya baru muktamar di PBB saya coba sodorkan Haji Roma tapi PBB nggak mau maunya kembali ke Yusril dan Yusril lagi ya PBB partai bolak-balik Yusril Ka'ban Ka'ban Yusril ya Nah, sehingga karena bolak-balik ya harus bolak-balik ya tetap begitu-begitu aja ya, nggak bisa maju maju. Mungkin FPI perlu mempertimbangkan membentuk partai politik sendiri. Nah, kemudian jadi beberapa gugus yang diperlukan adalah pertama gugus penyebaran pemikiran. Bisa melalui website, bisa melalui buletin-buletin Jumat, ya bisa melalui apalagi pokoknya radio, TV yang bisa kita tebus. Kalau TV FPI nggak muncul-muncul, ya sudah nggak usah bersedih hati, ya masih banyak TV yang lain yang bisa kita tunggangi, gitu ya. Nah kemudian ada TV Rasil ini yang sedang siaran langsung pak ya. ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan para e, pemirsa Rasil sangat mendukung ide ini. Nah kemudian ada gugus pembangun kesadaran politik yang tidak harus ustadz ustadz semua aktivis SPI bisa ketok dari pintu ke pintu. Kita yang paling bagus adalah episol pardia, kontak pribadi, temui satu-satu dari pintu ke pintu untuk menyadarkan apa itu kesadaran politik Islam. Tapi tidak kita tinggalkan kontak publik intisol jamahir itu juga tidak kita tinggalkan media-media yang bisa kita akses kita lakukan kemudian gugus pembinaan umat ini LGM saya kira harus bekerja lebih keras kemudian perekrutan anggota atau simpatisan saya nggak tahu bagiannya mana ini di FPI pokoknya intinya kaderisasi kita harus menciptakan manusia-manusia yang militan yang seperti Kopassus kira-kira tapi untuk penyebaran pembinaan pemikiran kemudian pertarungan politik FPI perlu melakukan sendiri walaupun tentunya bisa kita titip ya tapi Buksin dan BB3 ya titip juga ke PBB kalau masih mau ya titip juga ke uh, mana PKS boleh ya dan kita kepada partai-partai manapun aspirasi Islam harus dititipkan. Tapi ke depan tetap harus ada gugus politik dari gerakan seperti FPI ini. Ya, mungkin Habib Rizik sebagai imam tidak perlu menanggapi yang kecil-kecil. Ahok tidak perlu ditanggapi oleh Habib Rizik. Itu kelasnya Habib Salon saja. Tapi Habib Rizik cukup menanggapi ketua MPR, ketua MK, ya atau presiden itu saja ya capek nanti Habib Rizik kalau nambah, nanggapi Ahok ya karena Ahok ini masya Allah cukup Habib Selon ya agak mirip lah dengan Habib Selon ini ya cara-cara nanggapinya itu mesti Habib Selon yang bisa ya, ya satu menit lagi Bibi ya nah kemudian pertarungan pemikiran dan politik ini think tank untuk kita perlu think tank untuk pertarungan pemikiran dan politik. Insya Allah saya dengan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya miliki siap baik untuk think tank pemikiran maupun think tank politik ya siap untuk di bagian belakang di dapur menemani Habib Rizik atau siapa yang ditugaskan untuk selalu kita melihat ada pemikiran apa berkembang lalu kita kasih analisisnya dan kita kasih bantahnya kepada Islam baru setelah itu kita berikan kepada yang ujung tombak yang menyebarkan yang menembakkan peluru-peluru itu ke masyarakat ya nah sedangkan untuk tarungan politik tadi ya kita kasih masukan kepada tokoh-tokoh yang memang kita plot untuk lawan Ahok siapa Habib Selon misalnya untuk lawan menteri ini siapa untuk lawan menteri itu siapa jadi ada spesifikasi jangan semuanya diborong Habib Rizik Bahaya itu. Nanti bisa asam urat bisa tinggi lagi, ya. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, baik yang hadir maupun pemirsa dan pendengar rasil yang ada di rumah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Luar biasa Kiai Haji Muhammad Al-Khattab telah memaparkan kepada kita dalil daripada Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang wajibnya penerapan syariat Islam dalam setiap sektor kehidupan termasuk dalam sektor berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesimpulannya eh, sederhana sekali bahwa NKRI bersyariat berdasarkan dalil-dalil agama hukumnya adalah wajib untuk diwujudkan dan beliau tadi juga e, menawarkan kepada kita semua yaitu langkah-langkah strategi untuk menuju NKRI bersyariah mulai dari perekrutan relawan, pembinaannya, kemudian penyebaran pemikiran, juga pembentukan dartik yaitu kesadaran politik dan juga perekrutan anggota sampai kepada simpatisan dan juga pembinaan umat serta pertarungan politik. Dan yang paling menarik di akhir dari Kiai Haji Muhammad Al-Khattab menyampaikan syarat untuk Front Pembela Islam agar ke depan kalau memang FPI serius dengan program NKRI bersyariah dan insya Allah kita sangat serius di mana beliau sarankan agar FPI ke depan membentuk gugus-gugus politik, gugus tugas. Yaitu siapa yang tugasnya untuk menyebarkan daripada pemikiran ini, visi misinya, perekrutannya, pembinaannya, sampai kepada pertarungan politik. Akan tadi beliau usulkan, kalau memang dalam pertarungan politik itu perlu FPI menitipkan kader-kadernya di partai, kenapa tidak? Bahkan, kalau memang untuk pertarungan politik, FPI perlu untuk membuat suatu partai politik langsung bertarung untuk menegakkan NKRI bersyariah, kenapa tidak? Ini usulan beliau. Nah, tapi bagaimana nanti pandangan daripada jamaah, nanti akan kita buka dalam dialog. Nah kita lanjutkan. Narasumber yang kedua, yaitu Haji Munarman SH falyatafaddal sallu ala nabi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله ومواله uh, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru yang saya hormati karena waktu kita sangat terbatas sekarang sudah jam 10.48 saya akan coba sampai jam 11 supaya kita bisa dialog satu jam dari jam 11 sampai jam 12. Mudah-mudahan bisa. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji uh, Saifuddin Amsir mengenai tantangan ya, tantangan umat Islam dalam uh, bingkai NKRI ini. Tadi beliau bercerita bagaimana PKI dengan kekuatan ideologi komunisnya merekrut justru orang-orang atau umat Islam sendiri ya yang digunakan oleh mereka oleh PKI untuk menentang penerapan syariat Islam di NKRI. Nah, kita jangan lupa bahwa di Indonesia kalau kita tidak tadi yang disarankan oleh Kiai Haji eh, Muhammad Al Haddad ya guru kita kalau kita tidak melakukan upaya-upaya untuk membentengi diri atau melakukan upaya eh, yang lebih bersifat agresif ya untuk menerapkan syariat Islam ini maka bukan tidak mungkin umat Islam ini akan habis ya secara pelan-pelan kita bisa rujuk kepada sejarah misalnya, bagaimana pusat kekuasaan Islam sekalipun di Andalusia hari ini musnah menjadi negeri kafir, ya, yang bernama Spanyol. Andalusia itu pusat kehilafan Islam. Bayangkan, bisa hancur lebur, tak tersisa sedikit pun, dan sekarang menjadi negeri kafir. Ya, menjadi negeri kafir. Jadi jangan kita sampai terlena. Ini sebetulnya untuk pelajaran kita. Jangan sampai kita terlena. Begitu juga Kesultanan Manila. Itu dulu adalah Kesultanan Islam. Nah, kita beruntung baru-baru ini dalam Kongres Umat Islam. Saya nggak tahu yang keberapa yang di Jogja yang baru-baru ini. Yang keenam, 6 Sobri hadir di situ dibuka oleh Sultan Hamengkubuwono Kiai ya Sultan Jogja menyebutkan secara eksplisit ini menurut saya satu pengakuan yang mesti kita ambil ya walaupun istrinya menentang pergerakan dan perjuangan Islam tetapi dalam konteks pidato resminya itu pidato resmi yang bisa kita ambil dan rekamannya itu tersebar sekarang di YouTube silakan di eh, download di YouTube Sultan Jogja Hamengkubuwono 10 yang sekarang itu menyatakan dengan jelas bahwa tahun 1479 kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yaitu kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Fata itu menerima pataka artinya simbol ya, simbol perwakilan dari siapa? dari kehilafaan Turki Utsmani yang menandakan bahwa Kesultanan Demak atau Raden Fata, Raja Demak adalah wakil resmi dari kehilafan Islam di tanah Jawa. Itu pengakuan resmi. Ya. Jadi kita tadi yang dikatakan oleh KH Haji uh, Muhammad Al-Khattab, ya, K. Haji Khattab, bahwa pertarungan pemikiran dari segi pemikiran umat Islam ini banyak diracuni. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah sejarah. Sehingga kita tidak tahu bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di seluruh Nusantara itu adalah wakil resmi dari kehilafaan Islam yang dimulai dari tahun 1479 diserahkan simbol resmi. Apa simbol resminya? Menurut Sultan Jogja adalah satu bendera yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ada dua bendera. Bendera pertama bertuliskan kalimat la ilaha illallah, bendera kedua bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Ya. Dan bendera itu sampai sekarang masih disimpan sebagai bendera pusaka di Keraton Jogja. Nah, cuma karena tadi banyak umat Islam dirusak pemikirannya oleh ahli-ahli sejarah sehingga Fakta sejarah yang demikian tidak pernah diungkap kepada umat Islam. Nah, ini menjadi penting menurut saya, catatan penting kita. Ini artinya apa? Artinya sebelum datangnya penjajah kafir Belanda, itu syariat Islam sudah berlaku di Indonesia. Ya, begitu datangnya kafir Belanda lah itu dirusak dan kemudian mereka mendidik, ya, mereka mendidik orang-orang Indonesia sendiri yang kemudian orang-orang inilah yang KTP-nya Islam saya katakan saya nggak mau nyebut yang lain ya faktanya KTP-nya Islam tetapi mereka-mereka inilah yang kemudian menolak penerapan syariat Islam di bumi Indonesia ketika Indonesia menjadi republik. Tapi bagaimana kita bisa menandingi pemikiran mereka? Nah, ini sekedar saya mau memberikan amunisi sebetulnya kita saat ini sering diserbu dengan pemikiran bahwa ini negara bukan negara Islam, ini neg bukan negara agama, ini negara nggak boleh syariat Islam itu berlaku. Nah, jadi terhadap ucap-ucapan ucapan-ucapan kotor yang seperti ini, ini bisa kita lawan sebetulnya. Dengan apa? Dengan alat yang tersedia. Alatnya apa? Alatnya adalah konstitusi dan hukum yang berlaku sendiri di Republik Indonesia. Yang pertama apa? ya amunisi untuk kita melawan perkataan-perkataan ucapan-ucapan munkar kata-kata tidak senonoh ya yang menyatakan syariat Islam tidak boleh diberlakukan di Indonesia yang pertama adalah dekret presiden 5 Juli 59 ini dekret presidennya ya bisa dibaca di sini di sini dijelaskan pada alinea keempat, saya yang tidak terbaca, kalau yang di sini terbaca, tapi saya akan ambil yang bisa dibaca, yang bisa kita besarkan. Ya, nah, ini dekret presiden 5 Juli 59. Di sini secara clear dijelaskan ya bahwa kami di alinea ke terakhir keempat ya, kami berkeyakinan ini kalau kita lihat di alinea terakhirnya kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 adalah menjiwai ini kalimatnya di sini ya bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ini sekedar saya mengingatkan bahwa Undang-Undang tahun 45 itu pernah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Dasar sementara yaitu diberlakukan mulai tahun 50 sampai tahun 55. Undang-undang dasar sementara. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat namanya. Sebelum itu, ya, yaitu undang-undang yang mendasari berdirinya Republik Indonesia Serikat. Jadi ini undang-undang dasar ini yang sekarang kita kenal itu, ya, itu pernah tidak berlaku ya dengan diundangannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara. Ya. Nah kemudian tahun 59, 5 Juli 59 ini diberlakukan kembali. Pada saat itu, itu tadi yang diceritakan oleh guru kita, Kiai Haji boleh Amzir, PKI sedang kuat-kuatnya. PKI waktu itu menjadi partai politik nomor Empat. Ya, nomor empat kekuatannya PKI itu. Kalau nomor empat sekarang lebih kurang posisinya siapa itu? PKS ya. Sekarang nomor empat itu. Nah, PK, PKB ya. Dengan lebih kurang kursinya itu 30-an lebih. Ya, hampir menyamai Masumi di nomor 2. Waktu itu Masumi kursinya 45 kursi. Ya. Nah, waktu itu ya pertarungan yang luar biasa dari orang-orang tua kita, tokoh-tokoh Islam yang berusaha sekuat tenaga agar syariat Islam menjadi dasar negara di Republik Indonesia. Pertarungan luar biasa pada waktu itu. Akhirnya karena pertarungannya tidak selesai-selesai, Presiden Soekarno sebagai presiden waktu itu menyatakan melalui dekrit Presiden 5 Juli 59 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang ada pada waktu itu, yang berlaku pada waktu itu, yang diperlakukan pada 18 Agustus 1945, itu sudah mencoret tujuh kata di pembukaannya, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, dengan dekret Presiden 5 Juli 59 yang menyatakan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 45 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan. Ini artinya sebetulnya Piagam Jakarta itu melalui dekret Presiden 5 Juli 59 sudah resmi berlaku kembali sebetulnya jadi tidak boleh ada pihak-pihak yang menghalangi berlakunya syariat Islam di Indonesia. Apalagi hal itu ya tujuh kata itu khususnya diwajibkan kepada umat Islam ya itu senjata pertama jadi kalau ada yang ngomong mulut comberan menyatakan bahwa ini bukan negara Islam ini nggak syariah Islam nggak boleh berlaku ini orang bisa kita tuduh sebagai inkonstitusional ini orang tidak mengerti hukum tata negara itu pertama yang kedua bukti kedua ya bukti kedua ada di konstitusi itu sendiri ya ada di konstitusi sendiri yaitu dalam pasal 24 bab tentang kekuasaan kehakiman. Ini undang-undang dasar kita yang berlaku sekarang ini yang sudah diamandemen sampai empat kali. Amandemen itu artinya ditambah pasal-pasalnya. Dalam amandemen ketiga tahun 2001 ya, pasal 24 ini di bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Ini kan soal hukum ini. Syariat Islam itu adalah hukum. Di sini disebutkan ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang di bawahnya, yang berada di bawahnya dalam lingkungan. Satu, peradilan umum. Dua, lingkungan peradilan agama. Tiga, lingkungan peradilan militer. Empat, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi maksudnya begini, di Indonesia ini ada pengadilan-pengadilan yang ditugaskan oleh konstitusi untuk mengadili perkara-perkara. Nah, kalau perkara terkait dengan pencurian, ya, kemudian pembegalan atau sengketa dagang antar orang kafir, maka dia diselesaikan di pengadilan umum. Nah, ada lingkungan peradilan agama. Nah, peradilan agama inilah peradilan yang dikhususkan untuk mengadili sengketa-sengketa terhadap orang-orang yang beragama Islam. Nanti urayanya kita sebutkan belakangan. Kemudian ada lingkungan peradilan militer. Ini khusus untuk orang-orang yang berstatus sebagai anggota militer. Kemudian ada lingkungan peradilan tata usaha negara yaitu lingkungan pengadilan yang bisa kita lakukan untuk menggugat keputusan-keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Ya, misalnya Ahok bikin SK untuk misalnya itu nggak masuk. Ahok bikin SK untuk menyatakan masjid di satu tempat di robohkan. Nah ini bisa kita gugat kalau ada SK-nya. Ya. Ahok mengangkat orang-orang kafir di seluruh Jakarta ini menjadi pejabat-pejabat intinya. Nah ini bisa kita gugat kalau kita ketemu SK-nya. Tapi kalau SK-nya bersifat, bersifat umum, itu bukan lingkungan peradilan tata usaha negara. Itu lingkungannya peradilan umum. Jangan lupa itu. Ya. Jadi dia harus pengadil arus yang sifatnya SK-nya konkret menunjuk kepada orang per orang. Ya. Nah, kemudian kita kembali kepada lingkungan peradilan agama. Apa itu lingkungan peradilan agama? Inilah lingkungan peradilan agama di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di dalam Pasal 49 pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang. Nah, itu dari A sampai I, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Jadi, kalau ada di antara kita yang membuat perjanjian atau kita melakukan muamalah dengan bank syariah, maka kalau terjadi sengketa maka wajib hukumnya masuk ke pengadilan agama nggak boleh haram kalau kita ke pengadilan umum mengadukan masalah itu atau kalau kita di antara jemaah ada perjanjian bisnis yang berdasarkan syariah haram kalau diselesaikan di pengadilan umum karena ekonomi syariah kalau perjanjian atau dagang atau apapun juga yang didasarkan pada syariah maka wajib diselesaikan melalui pengadilan agama. Gak ada pilihan lagi. Sebab kalau kita memilih kepada pengadilan lain, berarti kita tidak menerapkan syariat Islam itu sendiri. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah saat beberapa Ya. Baik, jadi inilah beberapa amunisi kita untuk melawan ya, untuk menghadapi perkataan-perkataan atau omongan-omongan dari orang-orang yang menentang penerapan syariat Islam. Karena syariat Islam ini bukan saja sekarang ini sudah diterapkan secara ketatanegaraan, tetapi juga bahkan perundang-undangan yang berdasarkan syariat ini juga bahkan mau digagalkan oleh LSM-LSM. Misalnya ini nih, ya ini ada Yayasan Tifa, programnya itu adalah misalnya, ya programnya salah satunya itu adalah advokasi anti formalisasi agama. Tuh bayangin tuh. Ya, dia sediakan uang, ya, judul programnya itu khusus untuk menentang pemberlakuan syariat Islam menjadi undang-undang. Jadi dalam penerapan syariat Islam ini kita mesti tahu bahwa ada proses untuk mengundangkan, ada kemudian proses pelaksanaannya. Nah yang tadi yang sudah berhasil diundangkan dalam bidang pernikahan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah dan ekonomi syariah. Ya, jadi kita tinggal melaksanakan di situ. Yang belum tinggal adalah dalam soal ukubah atau sanksi pidana. Nah, bukan tidak mungkin kalau tadi yang dikatakan oleh guru kita, ya, kekuatan Islam berhasil menguasai Indonesia melalui dekritnya maka bukan tidak mungkin pengadilan agama ini akan menjadi pengadilan agama juga yang diberi wewenang untuk melaksanakan hukum pidana Islam. Nah ini adalah proses pertarungannya. Disitulah proses pertarungannya sebetulnya. Jadi lebih kurang demikian dalam konteks penerapan syariat Islam di Indonesia kita akan menghadapi tantangan-tantangan memang dan itulah nilai perjuangannya dan itulah yang pahala yang akan diberikan kepada kita untuk menghadapi tantangan itu. Jadi uh, saya tegaskan sekali lagi, syariat Islam sudah berlaku di Indonesia dan sah berlaku di Indonesia dengan dua alasan. Satu alasan apa? Dekret Presiden 5 Juli 59. Yang kedua, Konstitusi Pasal 20 empat. Ya. Jadi dengan argumentasi konstitusional demikian, tidak ada yang bisa menghalangi penerapan syariat Islam di Indonesia. Demikian dari saya, bila hitafiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Terima kasih kita sampaikan kepada Haji Munarman yang sudah memaparkan paparannya dan kita ucapkan selamat datang kepada Gubernur Rakyat Jakarta. Sallu ala Nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بارك الله فيك ya Sayyid Husain kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah sehat walafiat diberikan ilmu yang manfaat amin ya rabbal alamin nanti setelah sesi pertama daripada dialog kita masih punya lagi putra terbaik kita yang juga e, terpaksa harus pulang dari Yaman sekolah di Jamatul Ahqaf yaitu putra daripada salah seorang pengurus FPI putra daripada Habib Abdurrahman Al-Attas itu Sayyid Hanif nah kita minta nanti juga membacakan bersidahnya bersama-sama kita semua insya Allah di sini juga masih ada Munsyid Habib Hasim Al-Haddad nah, ini dari markas syariat Megamendung nah, insya Allah nanti penutupnya beliau yang akan baca ya Rasulullah hijina dengan ya Rabbana tarafna nah baik sekarang langsung saja kita buka season pertama tiga penanya nah, siapa yang akan menyampaikan pertanyaannya silakan baik kepada Kiai Khattat maupun kepada Haji Munarman atau keduanya silakan ya satu silakan pindah ke depan dulu nah Silakan. Satu lagi siapa? Yang pertama saudara Reza Devi, Nah, Ustadz Hussein dari Bekasi. Ya, satu lagi siapa? Habib Mahdi. Nah, ini tiga penanya pertama. Saudara Reza Devi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam hal ini saya ingin bertanya ke keduanya mungkin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, sejauh mana penegakan syariat Islam seandainya ditegakkan di Indonesia tidak akan menimbulkan perpecahan. Karena kalau kita melihat saat ini saja atau sejak dulu sampai saat ini masih terjadi di arus bawah itu untuk permasalahan kecil aja kita pada ribut itu ya. makanya perlu dijelaskan juga syariat Islam yang bagaimana yang perlu diterapkan di Indonesia ya, yang kedua yang kedua mungkin secara konstitusi sejauh mana penerapan syariat Islam itu bisa ditegakkan secara konstitusi sementara sistem ya, sistem yang ada di pemilu kita ini masih sistem demokrasi. Bahkan tadi sebenarnya sudah dijawab, partai Islam sendiri tidak mau memperjuangkan itu, bahkan lebih asik dengan sistem yang ada. Ya, itu aja. Saja. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Reza sudah mengajukan dua pertanyaan. Berikutnya Ustaz Hussein dari Bekasi, silakan. Yang hijau ya, lebih panjang, silakan ditarik. Terus ditarik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja ke pertanyaan mungkin e, kalau tadi Ustadz Reza mempertanyakan tentang masalah dari segi hukum, saya langsung ke hal langsung yang akan direncanakan kalau tadi Ustadz Muhammad Khattab merekomendasikan agar FPI membuat partai Islam, bagaimana tanggapan dari umat Islam kalau seandainya FPI bikin partai Islam, padahal selama ini kita tahu bahwa FPI ini adalah punya visi dan misi bagaimana menjadi perekat umat, jangan jadi pemecah belah umat. Ini jangan-jangan nanti ketika kita bikin partai, umat Islam tambah perang lagi, tambah pecah lagi. Nah bagaimana kita menyikapi, kita menghadapi untuk pertanyaan seperti ini? Karena saya sendiri ketika saya mewacanakan seperti ini itu jangankan buat partai dengar dengar EPI aja orang banyak yang gerah mungkin itu saja kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi Ustaz Hussein mengajukan satu pertanyaan silakan Habib Mahdi di oper sebelah kanan ya terus silakan ditarik cukup panjang kabelnya terus ya langsung saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan yang pertama Ustaz uh, tentang NKRI bersyariah ini pasti dalam pembentukan RKRI bersyariah ini perlu segudang perlengkapan perlu metodologi perlu pendekatan perlu teori dan segala yang yang saya lihat tadi dari kedua narasumber kelihatannya baru wacana dan baru ide yang ngawang-ngawang. Itu yang pertama Ustaz. Karena kalau kita lihat saya menyitir dari pendapatnya AM Fatwa tentang film waktu itu yang bentuk pembentukan film Hos Cokro Aminoto salah satu penggagas pemikir Islam yang betul-betul mewarnai pembentukan negara Republik Indonesia Os Jokro Aminoto yang dikutip oleh M Fatwa, dalam pembentukan ini umat Islam harus punya tiga fondamen. Yang pertama harus memiliki uh, setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, dan yang lebih penting lagi seputih sebersih-bersihnya tauhid. Nah, ini yang penting dalam pembentukan satu negara. Kita lihat sekarang kalau kita lihat Eh, banyak partai-partai Islam itu yang al-mutasakitun yang berkelimpangan partai-partai Islam baik dari Masumi baik dari maaf HTI-nya bahkan AF eh, bahkan Al-Khattar sendiri pindah dari HTI karena merasa kurang begitu puas dengan Hizbut Tahrir begitu juga konsep-konsep yang lainnya dan juga begitu juga tentang partai-partai Islam yang ada seperti Ikhwanul Muslimin FIS partai Islam yang ada di Pakistan, Al-Qaeda. Jangan-jangan kalau seandainya ada niatan pendirikan itu akhirnya untuk mem meminggirkan pemikiran umat Islam. Bukan cuma ingin memberi semangat karena kita tidak punya satu segudang perlengkapan, tapi meminggirkan. Akhirnya umat Islam yang tadinya mewarnai, akhirnya jadi terpinggirkan. Ini yang penting bagaimana caranya seperti itu. Karena kalau kita lihat, Saudi Arabia bukan negara Islam. Kalau ada yang mengatakan bahwa Saudi Arabia negara Islam bukan, dia sistem kerajaan. Dan juga dalam sikap-sikap brutalnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kira-kira model yang mana? Ya, jadi langsung fokus kepada pertanyaan. Ya, model mana? NI bersyariah ini sudah punya persiapan sejauh mana? Iya. Dan model ini kan diperlukan persiapan segudang. Iya. Ya, terima kasih Habib Mahdi. Baik, eh, kepada Kiai Kentot dan Pak Munarman dari Saudara Reza tadi sudah ada pertanyaan sejauh mana takbir syarikat di NKRI ini agar tidak mengantarkan kepada perpecahan. Apa betul takbir syariah di Indonesia ini bisa mengantarkan kepada perpecahan? Dan untuk Pak Munarman juga nanti tolong dijawab. Takbir syariah di NKRI ini secara konstitusi ini bisa sinkron jalan tidak dengan sistem demokrasi yang ada? Nah sementara Ustadz Husin uh, eh, tadi uh, menyatakan ini kalau usulan FPI buat partai ini nanti kan akan ada pro kontra di tengah masyarakat yang dukung yang tidak dukung. Nah kira-kira tanggapan kita bagaimana? Uh, kalau menemukan masyarakat yang seperti ini, apalagi FPI ini juga banyak dicitrakan uh, dengan citra yang tidak baik. Dan yang terakhir, untuk NKRI bersyariah setelah mendengar penjelasan tadi, memerlukan persiapan segudang. Nah ini kira-kira persiapannya nih Pak Munarman selaku salah seorang pimpinan FPI sudah punya persiapan apa atau mungkin ada yang sudah dilakukan uh, coba tolong nanti disampaikan begitu juga Kiai Khotot kalau memang sudah ada yang dilakukan tolong disampaikan atau ini baru batas wacana belum dilakukan silakan siapa dulu Kiai Khotot dulu silakan nah, terima kasih yang pertama terkait dengan apakah nanti akan menimbulkan perpecahan. Kalau kita lihat sirah e, dari baginda Rasulullah SAW, ada dua hijrah. Hijrah yang pertama, e, eh, Firoron Antini membawa lari agamanya, yaitu ke e, Najasi. Pada waktu itu ada dua orang Quraisy yang diutus untuk melakukan ekstradisi kepada eh, para sahabat yang dijerat ke Najasi. Alasan utama mereka untuk meminta Raja Najasi mengekstradisi kaum muslimin pada waktu itu adalah karena kaum muslimin ini bersama Rasulullah melakukan gerakan memecah belah umat, memecah belah bangsa Quraisy. Ini alasan mereka alasan orang Quraisy untuk menghabisi umat Islam adalah bahwa Rasulullah dan para sahabat itu adalah memecah belah bangsa Arab. Nah pertanyaannya, apakah Rasulullah mundur karena itu atau melanjutkan perjuangannya sampai tegak risalah Islam? Sejarah mencatat Rasulullah melanjutkan. Nah oleh karena itu, gak usah khawatir bahwa kalau kita memperjuangkan tegaknya syariah, itu akan dituduh akan memecah belah bangsa Indonesia. Nggak usah khawatir, itu pasti akan ada. Ini adalah sunnah dakwah, ini adalah sunnah perjuangan. Nah kalau kita mundur, di bawah kita tetap diam di bawah sistem sekuler, kita nggak pecah, Indonesia nggak pecah. Tetap satu, tapi sama-sama masuk neraka. Ente mau. Dasarnya apa mengatakan demikian? Surah Al-Baqarah ayat 85 apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila syadil adab Apakah kalian mau mengimani sebagian syariat dan menolak sebagian syariat? Tidaklah orang yang melakukan hal itu melainkan akan hina di dunia dan di akhirat akan menghadapi adab yang Umat Islam di, di Indonesia ini mayoritas, tapi akses ekonomi minoritas. Betul apa tidak? Umat Islam ini mayoritas, tapi akses politik, akses pengambilan keputusan minoritas. Betul apa tidak? Loh kita ini sudah korban. Kita memperjuangkan dengan demonstrasi berkali-kali. Sampai Habib Rizik masuk penjara. Sampai Munarman masuk penjara Alhamdulillah Munarman gara-gara masuk penjara keluar dari HTI masuk FPI tapi keluar dari HTI itu tidak aib pak makanya tidak perlu dipersoalkan oleh Habib Mahdi gitu kan nah jadi nggak apa-apa itu keluar dari HTI yang nggak boleh keluar dari Islam itu nggak boleh betul apa tidak nah jadi uh, untuk Pak Reza saya kira cukup dari saya tentang konstitusinya nanti Pak Munarman Nah, kemudian ya ini juga pertanyaan dari Ustaz Hussein tadi ya udah masalah pecah belah ya. Nah, prinsipnya gini yang penting. Kita mau jadi partai atau mau kagak partai, ya, FPI, ini sudah di stigma. Persoalannya, Anda mau diem apa tidak? Oh, Anda diem aja juga nanti akan muncul lagi. FPI tidur, gitu. Kemana FPI? Kan sering itu kalau ada sesuatu tiba-tiba, kemana FPI? Anda bergerak, Anda di stigma, Anda tidak bergerak, Anda di stigma juga. Nah, oleh karena itu, mari gerakan kita itu jangan li stigma, tetapi lillahi ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Rasulullah di stigma, Rasulullah dikatakan sahir, Rasulullah dikatakan kahin, Rasulullah dikatakan majnun, tapi Rasulullah terus berjalan untuk menyampaikan risalah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita maju terus Nah, kemudian perlu perlengkapan segudang, persiapan segudang ya. Kita nggak usah eh, ditakut-takuti karena kita nggak punya duit, partai kita nggak bakal bisa menang. Maka jangan bikin partai ya dan sebagainya sebagainya kita kembali aja di zaman Rasul. Beliau berjuang. Rasulullah itu waktu itu Quran itu turunnya ya munajjaman ya setara berangsur-angsur kata orang-orang Quraisy. Kenapa enggak ya enggak diturunkan jumlatan wahidah? Enggak diturunkan Al-Qur'an blok 30 juz. Itu kan sama dengan sekarang yang bertanya, persiapannya mana ini? Kenapa nggak Quran 30 juz? Kenapa kok cuma sedikit-sedikit? Nah. sekarang sudah Quran sudah turun 30 juz saja kita nggak apa-apa. Jangankan 30 juz, juz 30 aja juga belum hafal. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya ikuti uh, nasihat guru saya dulu yang almarhum Kiai Haji Soleh Iskandar itu guru politik saya uh, pemimpin terakhir Mas Masyufi yang ada di Bogor yang jadi nama jalan Kiai Haji Soleh Skadar beliau mengatakan begini yang penting berjuang dulu ilmu diperoleh sambil jalan jadi ketika ini beliau sampaikan tahun 1989 dan saya alhamdulillah uh, dengan nikmat Allah izin Allah saya bisa mengukur ilmu saya pada tahun 89 dengan tahun ini sungguh sangat jauh berbeda karena kita terus berjalan. Seandainya waktu itu ada yang ngomong, ente punya bekal apa? Kok berani-berani berjuang? Waktu itu aneh nggak punya bekal. Kalau aneh, aneh kemudian mundur, ya nggak mungkin aneh duduk di sini. Betul apa tidak? Nah oleh karena itu modal kita yang paling baik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjuang menolong agama Allah. Ada yang ngomong begini, ya Rasulullah kan dibimbing oleh wahyu sehingga beliau bisa bergerak sesuai dengan wahyu. Kalau kita sekarang bagaimana? Ya saya jawab gampang. Waktu itu wahyu turun berangsur-angsur. Nah sekarang wahyu udah turun semua. Sudah ada 30 juz itu tinggal kita merujuk kembali. Ada masalah apa? Kita rujuk kepada wahyu. Kalau kita nggak ngerti, kita tanya ahlinya. Fasalu ala dikri in lata lamun. Jadi kalau mengenai persiapan insya Allah umat Islam di Indonesia ini sudah benar-benar rindu dengan perjuangan Islam. Makanya mereka masuk ada ormas Islam apapun masuk. Ormas Islam apapun masuk, gerakan Islam apapun masuk. Ya, oleh karena itu FPI jangan mundur, harus ada di depan mengibarkan panji-panji syariat Allah. Cukup ya? takbir. Sallu ala nabi. Baik, sekarang Pak Munarman, ada beberapa poin ini belum terjawab. Di antaranya bisa rehat di dalam sistem demokrasi ini bagaimana. uh, kemudian juga masih soal partai tadi yang sudah diulas sedikit oleh Kiai Khotot. Karena kebetulan Pak Munarman ini kan ketua badan ahli FPI yang sudah melakukan kajian panjang. uh, yaitu tentang urgensi daripada partai politik. Kepetot Baik, jadi sebelum menjawab tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Rizik, jadi saya akan uh, jawab dulu gini. Antum jangan kira orang-orang yang berkuasa sekarang yang sekuler-sekuler itu itu satu pemikiran. Iya bahwa mereka adalah golongan sekuler, iya golongan nasionalis sekuler, golongan tapi juga mereka terdiri dari golongan sekuler liberal. Jadi kalau ini saya mau mengadalah biar gampang dicerna ini sebetulnya ya, biar gampang dicerna. Jadi di dalam tubuh mereka itu mereka juga berpecah belah. Jangan lupa itu. Mereka itu berpecah belah. Ada yang mazhab ekonominya sangat liberal. Ada yang mazhab ekonominya nasionalis. Ada yang mazhab ekonominya strukturalis. Tapi begitu menjadi undang-undang di negara ini, udah berlaku tuh, nggak ada lagi mazhab-mazhaban. Yang berlaku undang-undangnya. Nggak ada yang lain. Jangan dipikir nanti kalau ini akan bertempur terus-terusan. Enggak. Kalau sudah diberlakukan, kalau kata Ustaz Otot tadi taknin ya. Kalau sudah taknin diberlakukan, maka itulah yang berlaku artinya, yang resmi. Jadi nggak usah pusing dengan perpecahan segala macam. Kita ini bukan sedang membicarakan perpecahan. Kita sedang memperjuangkan supaya syariat yang ada di Islam ini menjadi undang-undang. Sudah terbukti berlaku perbankan syariah Undang-undang perbankan syariah masih berdebat nggak kita? Ini mazhab syariah perbankan yang mana ini? Nggak lagi kan? Nah, gampangnya begitu. Tapi kalau masih ada sengketa di negara ini, ada Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan. DPR membuat undang-undang bla bla bla bla bla bla begini bunyi pasalnya. Kemudian ada yang tidak suka dari mazhab yang berbeda. Bagaimana perpecahannya? Pecah gak? Berantem gak mereka? Bacok-bacokan gak? Enggak mereka ajukan itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai apakah undang-undang yang dihasilkan oleh DPR itu sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia. Nah, begitulah Islam kira-kira nanti mengatur. Ada banyak mazhab, mazhab yang ini merasa ter terpinggirkan. Kalau sistem Islamnya berlaku, nanti akan ada pengadilan yang khusus menerapkan itu. Silakan ajukan pengadilan, nanti kodinya, ya, kodi di mahkamah tadi saya mahkamah mungkin mahkamah mazolim maksud ya mahkamah mazolim bernama mahkamah mazolim kalau kita bisa mendirikan itu silakan ajukan keberatan menurut tafsir kami versi mazhab ini tidak begitu undang-undang ini mesti diubah begini selesai nggak ada perpecahan sebetulnya kita berpecah karena tidak ada negara yang menaungi kita itu perpecahannya justru tidak ada negara yang menaungi pemerintahan Islam yang menaungi umat Islam inilah yang menyebabkan perpecahan sebetulnya kalau ada negaranya yang menaungi, maka tidak akan berpecah. Bahkan orang kafir sekalipun, saya mau katakan orang kafir sekalipun yang hidup di bawah pemerintahan Islam, dia tunduk pada undang-undang yang diterapkan. Nggak ada pecah-pecah, nggak ada pecah-pecah itu. Pecah-pecah itu orang kafir yang sedang nakut-nakuti kita. Orang-orang kafir yang sedang nakut-nakutin kita itu sudah pernah terjadi tahun 45 ketika Indonesia proklamasi jam 10 pagi tahun tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dibacakan proklamasi oleh Soekarno Hatta kemudian sorenya jam 5 sore ada orang-orang kafir mendatangi Muhammad Hatta yang mengancam ini kalau tetap diberlakukan piagam Jakarta yang tadi itu ini kami mau keluar nih ini mau pecah belah nih kita nggak mau ikut Indonesia itu ucapan-ucapan dari pihak di luar Islam. Jadi yang saya mau ingatkan, jangan kita jadikan patokan atau jangan jadi kita risau dengan ucapan-ucapan orang dari luar Islam. Itu memang strategi mereka, upaya mereka untuk memecah belah kita supaya kita tetap berpecah belah prinsipnya tadi yang saya katakan, selama tidak ada pemerintahan Islam yang menyatukan, maka selama itu juga umat Islam akan berpecah belah. Yakin. Terbukti sekarang ini. Tetapi begitu pemerintahnya Islam, tidak ada lagi perpecahan. Karena perpecahannya diselesaikan lewat hukum, lewat mahkamah. Nggak ada perpecahan. Lewat mahkamah. Negara itu ada mahkamah yang menyelesaikan. Ada sengketa antara si dengan si bersama mahkamah masuk Nah yang tadi yang saya katakan itu bukan wacana, itu sudah berlaku. Konstitusi pasal 24 dan itu berlaku bukan wacana. Undang-undang nomor 30 itu sudah berlaku bukan wacana. Jadi kalau ada antum bersengketa dengan sahabat antum dalam urusan muamalah yang dasar perjanjian kerjasama muamalahnya itu berdasarkan syariat, antum bawa ke pengadilan negeri itu justru salah masuklah ke pengadilan agama karena di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2006 tadi nomor 3 tahun 2006 tadi itu mewajibkan orang-orang yang beragama Islam wajib menyelesaikan sengketa muamalah syariahnya di pengadilan agama. Jadi nggak ada lagi sebetulnya perpecahan itu sebetulnya itu. Nah kemudian terkait dengan persiapan, saya ditugasi oleh FPI ya untuk membuat kajian tentang kemungkinan kajian tentang kemungkinan FPI membentuk bukan FPI menjadi FPI membentuk partai Islam. Ada beberapa pilihan dari hasil kajian itu. Pertama, FPI menempatkan kader-kadernya di seluruh partai yang ada. Dan itu ternyata sudah dilakukan secara tidak sadar selama ini artinya bukan secara ditugasi, tetapi secara inisiatif masing-masing di beberapa daerah banyak pengurus FPI, aktivis FPI ternyata yang ada di partai-partai yang bukan sekedar partai Islam. Yang kedua, FPI ditugaskan khusus ke partai Islam. Itu juga ternyata sudah ada. Yang keempat, FPI masuk menjadi Ya, Baik supaya lebih konkret saya bacakan saja ya rekomendasi-rekomendasi dari hasil kajian. Ini masih saya simpen ya. Masih saya simpen dari hasil kajian terhadap FPI sebentar khusus di folder FPI kemudian ah, ini ada ini namanya aja sudah partai revolusi Islam <laughs> ini perintah dari guru kita ini harus bikin ente bagaimana kira-kira kalau bikin partai revolusi tapi Islam nah, ini ini hasilnya kaj kajiannya lebih kurang ya jadi ini beberapa rekomendasinya jadi kita tidak sedang berbicara di awang-awang kita sedang melakukan kajian ilmiah ini ya bukan mimpi sedang bangun tidur tidak. Ini sudah ada awal-awalnya. Ini diperintahkan oleh FPI ini empat tahun yang lalu. Ini empat tahun yang lalu sudah diperintahkan oleh DPP FPI empat tahun yang lalu dan sudah dipresentasikan ke uh, eh, FPI ya. Ini memang ini argumen-argumen yang kita dapatkan ya dasar-dasarnya itu. Jadi ada yang menolak partai dengan alasan memecah belah, menyerupai orang kafir banyak. Memang itu argumen-argumen yang berkembang memang. Justru itulah yang menjadi catatan kita. Jadi bukan kita tidak tahu ada pendapat yang menyatakan kalau bentuk partai ini akan bisa belah. Sudah kita tampung itu. Sudah ada. Ya, hasil kajian kita memang itu. Kemudian ada pendapat yang membolehkan uh, menolak masuk parlemen sama sekali, tapi membolehkan berpartai. Ada pendapat yang membolehkan berpartai dan ikut pemilu sekaligus. Jadi ada tiga pendapat memang dalam soal kajian kita terhadap kemungkinan partai Islam yang akan dilakukan oleh PI. Yang satu memang menolak berpartai, argumentasinya karena memecah belah argumentasinya. Ya. Itu memang sudah sesuai ternyata, terbukti <laughs> memang. Nah, jadi ini ya saya kalau kita mau e, ringkaskan, saya mau bacakan rekomendasi saja ini banyak ini. Ini halamannya hampir 100 halaman. Jadi kita serius ini. <laughs> Hampir 100 halaman, tapi ini intinya saja. Sudah persiapannya sudah Habib? Persiapannya sudah? Ah, nih sebentar ya. Nah, ini rekomendasinya. Ya. Rekomendasinya ada tiga paling tidak pada waktu itu. Ya, yang sebelum di apa namanya, yang awal sebelum kita bahas di dalam uh, munas kita bahwa aktivitas Partai Islam yang ada saat ini belum mampu memberikan progres baik terhadap kampanye maupun terhadap penerapan syariat Islam dalam sebuah negara secara formil. Secara formil, artinya secara formil itu syariat itu menjadi undang-undang yang berlaku. Ya. Kemudian bahwa aktivitas gerakan ormas Islam maupun partai Islam ekstra parlemen masih kuat dan sangat laten eksistensinya di tengah-tengah umat. Artinya apa? Kita menyadari justru kekuatan itu sekarang ada di ormas, bukan di partai. Itu realitas. Yang ketiga bahwa aktivitas sosial, sosialisasi terhadap pentingnya penerapan syariat Islam merupakan agenda utama yang wajib dilakukan oleh gerakan Islam di intra maupun ekstra parlemen. Artinya kesadaran untuk penerapan syariat Islam secara formal menjadi undang-undang. Perjuangan kita itu penerapan syariat Islam itu jangan ngawang-ngawang lagi. Apa? Kalau ditanya apa penerapan syariat Islam itu? Supaya syariat itu menjadi undang-undang. Itu intinya. Jadi kita nggak ngayal-ngayal kemana-mana. Apa yang kita mau? Supaya syariat Islam itu jadi undang-undang. Undang-undang tentang apa? Undang-undang tentang perbankan syariah sudah ada. Undang-undang tentang misalnya hukum pertanahan syariat itu yang belum. Kita harus undangkan. Nah, itu perjuangan-perjuangan itu konkret jadi. Jadi kita tidak lagi sedang apa mimpi-mimpi. Jadi, nah ini saran khusus untuk FPI-nya opsi yang tersedia ada tujuh waktu itu. Ya, lebih kurang. Satu, buat partai Islam baru, buat sendiri FPI sebagai induknya. Jadi bukan FPI yang berubah jadi partai, bukan. FPI tidak berubah, tapi FPI membentuk partai. Silakan nanti siapa-siapa aktivis FPI yang mau e, ke partai ditugaskan untuk mengurus partai. Ya, itu opsi pertama. Opsi kedua merajut partai Islam yang sudah ada, artinya PBB, P3, PKS kita coba pertemukan kita coba pertemukan, kita galang dialog di antara partai-partai Islam. Mungkin suatu saat dialog bulan berikutnya Habib, tiga pimpinan partai Islam itu kita suruh bicara di sini. Bagaimana kemungkinan? Ini ini pekerjaan kita. Ini mandat FPI sebetulnya. Kita undang tiga pimpinan partai Islam itu untuk bicara di sini. Bagaimana anda-anda ini, antum semua ini bisa bersatu mengusung syariat Islam. Kita dorong untuk begitu. Nah, kita titip situ. Ini yang kedua sebetulnya, cara kedua. Cara kedua. Cara ketiga, kita titip kader. Ya, kita titip kader. FPI ke Parpol Islam sudah ada. Resikonya FPI akan diminta bantuan untuk memenangkan partai itu secara total. Itu imbalannya biasanya. Nah, yang keempat, infiltrasi dalam bahasa lain itu ya kita masuk secara diam-diam, tidak resmi kita ngomong dengan pimpinannya, kita masuk ke semua parpol yang ada ke semua parpol, nggak peduli partai Islam atau bukan, semua parpol. Tetapi begitu dia masuk jadi anggota pengurus parpol dan duduk di parlemen, wajib bagi dia bukan karena perintah FPI tapi perintah Allah untuk memperjuangkan syariat. Perintah Allah loh ini, bukan perintah FPI, perintah Allah karena dia sudah dibina di dalam FPI sebagai ormas Islam. Ya. Yang kelima, lakukan semua opsi di atas berbarengan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 itu lakukan semua yang ketiga, keenam, ya kita duduk-duduk saja lah menghayal-menghayal saja. <laughs> itu yang keenam. Yang ketujuh, nggak mau semua, tapi kita mau berubah, revolusi tawarannya. Sudah dihitung sama FPI. Ini bukan main-main, sudah kita hitung, sudah kita pertimbangkan. Nah, seperti apa berikutnya? Kita akan menunggu musyawarah kita bersama. Demikian dari saya sekarang informasi. Luar biasa takbir. Sallu ala nabi. Jadi saya pikir jawaban tadi sudah luar biasa, cukup bagus. Sesi kedua yang terakhir uh, hanya tiga orang dan satu orang satu pertanyaan yang di belakang garis. Uh, depan garis nggak boleh dulu, belakang garis. Uh, sebentar, sebentar. Yang dalam garis belakangan. <laughs> satu, dua, antum di dalam garis si duduknya. mau mesti duduknya di belakang garis. Ada satu, dua, tiga. Satu orang, satu pertanyaan, langsung. Satu orang, satu pertanyaan, langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya channel Abidin bin Ahmad Bagut. Kalau sederhana aja dari saya tentang syariat Islam. Pemikiran awamnya atau sederhananya ketika orang Islam yang tidak ingin syariat ini berjalan, otomatis ini orang-orang Islam yang munafik. Kemudian bagaimana cara syariat ini berjalan dan menarik buat orang yang di luar Islam. Poin-poin apa yang bisa ditonjolkan ya. buat mereka menarik? Apa sih kenapa begitu ditakutkan syariat eh, syariat Islam ini berjalan? ya. Tapi kalau orang Islam tak pastilah munafiknya. Itu aja. Cukup, terima kasih. Ya, cukup satu pertanyaan. Apa kiatnya penerapan syarat Islam di Indonesia agar simpatik dan menarik bagi mereka yang ada di luar Islam? Baik, berikutnya yang kedua, langsung saja. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husnur Fikri, langsung saja. Seandainya FPI memang mau membentuk partai Ya. Penjelasannya bertentangan atau tidak dengan Anissa? ayat mengenai walatak walatak walatakudu ma'ahu Itu saja. ya. Baik, bagus. Yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sekretaris DPWP Tasikmalaya. Iya. Saya khusus ke Pak Munarman. Dari ketujuh opsi itu, yang mana yang layak untuk FPI lakukan? Karena memang kita potensi sudah ada DPW sudah tersebar di mana-mana, DPD hampir 34 provinsi, dan DPC tingkat kecamatan sampai tingkat ranting pun kita sudah memiliki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama dan kedua, saya pikir ini nanti Ustadz Khattat yang langsung menjawabnya. Pertanyaan yang ketiga khusus untuk Pak Munarman. Terima kasih. <clears throat> Eh, Ikhwas sekalian, syariat Islam ini adalah huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi syariat Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Ah, believe it or not, ya percaya atau tidak, syariat Islam itu adalah untuk petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, kalau uh, untuk menarik orang luar dari Islam, ya kita lihat secara Rasulullah. Pertama kali Quran turun ya nggak ada yang Islam. Rasulullah pertama kali yang Islam yang Rasulullah pertama kali, kemudian istrinya, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian baru yang lain-lain dan terus uh, bertambah. Nah, kita lihat dari segi penerapan syariat Islam itu nanti ya kalau sudah diterapkan itu pasti orang-orang non muslim akan berbondong-bondong masuk Islam. Contohnya di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib Allah wajah. bagaimana seorang Yahudi yang berperkara dengan Sayyidina Ali ya baju besi Sayyidina Ali setelah perang Siffin ada di tangan Yahudi Sayyidina Ali mengatakan wahai Yahudi bagaimana itu baju baju besi saya belum pernah saya hibahkan belum pernah saya jual kok ada di toko anda kata orang Yahudi ini di toko saya ya punya saya seandainya Sayyidina Ali waktu itu sebagai kepala negara juga preman itu langsung diambil aja juga bisa baik dengan tangan beliau sendiri yang tekar, yang yang kuat perkasa, maupun dengan pasukannya yang jumlahnya puluhan, mungkin ratusan ribu. Tapi beliau pakai hukum. Ini yang tadi Pak Munarman sampaikan, penting sekali. Beliau pakai hukum, beliau ajukan kepada Kodi surat. Kodi surat nanya, apakah anda ada saksi? Ada. Saya tidak hasan. Kata Kodi surat, wah ini nggak bisa diterima. Menurut Muhab Syariah nggak bisa ini. Sampai saya Ali mengatakan, ya surat, ini adalah Rasul mengatakan Hasan ini adalah calon penghulu pemuda surga. Engkau menolak kesaksiannya. Maaf, Sayyidina Ali nggak bisa. Apakah ada masih punya saksi lagi? Ada kombar pembantu saya. Itu juga tidak bisa. Apakah masih ada saksi lagi? Tidak ada. Maka akhirnya Qadhi Sureh memenangkan orang Yahudi. Walaupun itu musuh Allah, musuh umat Islam, musuh Sayyidina Ali. Sehingga orang Yahudi itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda berperkara dengan saya, Anda adukan perkara ini kepada bawahan Anda, dan bawahan Anda memenangkan saya dan mengalahkan Anda. Ashadu anna hadal haq, wa ashadu anna ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasul. Ini fakta saudara terjadi pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Nanti kita yakin tentunya presiden-presiden syariah kita nanti apabila sudah terwujud di Indonesia, tentu rujukannya adalah orang-orang seperti Sayyidina Ali, bukan seperti Jokowi, begitu loh. Nah, kemudian mengenai masalah bagaimana sekarang belum ada Presiden Syariah, belum ada NKRI Syariah. Bagaimana menarik orang-orang non-Muslim? Ini bisa kita lakukan baik dengan pendekatan kisah seperti tadi, atau kisah di dalam negeri, ya, Eh, apa namanya Prof Yusril Iza Mahendra waktu menjadi ini bukan promosi bulan bintang ya. Saya kayaknya sudah hampir pensiun dari situ. Nah, tapi beliau ketika menjadi Menkum, Menkumham menyelesaikan kasus di Papua, ya. Uh, orang Papua ini kan berantem antar suku. Berantem, bunuh-bunuhan. Diselesaikan dengan hukum yang ada ini nggak bisa diselesaikan dengan hukum adat juga nggak bisa. Akhirnya ditawarkan oleh produser dengan hukum syariah. Di mana dalam hukum syariah selain ada kisos juga ada alternatifnya yaitu diat. Di sini kelebihan hukum syariah selain kisos juga ada diat. Akhirnya orang Papua menerima semuanya. Nah fakta seperti ini orang Papua saja sudah tertarik. Apalagi orang Jakarta. Kalau orang Jakarta nggak tertarik, kata Bang Haji Roma, terlalu Nah, pembahasan berikutnya juga bisa kita bahas dari segi al-maqasid asyariyah. Bagaimana hibdul akal, hibdul mal, hibdul nasal, uh, eh, hibdul din, hibdul nafs itu bisa kita uraikan dan seharusnya uh, kita kita mampu menguasai hal itu, mampu menguasai fakta, mampu menerangkan syariahnya sehingga orang menerima tidak dengan terpaksa tapi dengan pemikiran. Saya ingat uh, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada saudaranya Khalid bin Walid, yakni Al Walid bin Walid. Pesannya kepada Khalid bin Walid itu satu kata yang menarik. Wahai Walid, sampaikan pada Khalid bin Al Walid, bagaimana orang secerdas Khalid bin Al Walid bisa tidak tahu Islam? Itu aja kata kata Subhanallah. Begitu mendengar itu Khalid tersentuh hatinya, kemudian dia masuk Islam. Orang yang berpikir jernih kepada Islam udah pasti bakal tertarik kepada Islam. Kalau belum tertarik mungkin masih belum jernih, ya <laughs> masih belum jernih. Kemudian eh, apa lagi tadi pertanyaan? Yang kedua yaitu kalau MVI buat partai apa nggak bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran? Oh iya. Mengenai firman Allah tadi surah dalam surah An-Nisa ayat 140. Allah SWT berfirman, Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi in idzan misl uh, eh, innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an surah an-nisa 140 saya memahami bahwa di dalam ayat ini apabila kita sudah menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mereka lecehkan. Kita berlepas diri dari ucapan mereka. Kalau di DPR kita bisa walk out dari keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat. Kalau nggak salah boleh walk out ya Habib Isra ini anggota DPRD. Boleh kan? Walk out boleh kan? Boleh. Ya, kita tidak bertanggung jawab atas sebuah keputusan yang bertentangan dari syariat. Yang nggak boleh kita jadi anggota DPR duduk diam datang duduk diam duit itu yang nggak boleh ya jadi harus ada di situ menjadikan DPR sebagai mimbar dakwah menyampaikan Islam dan di Indonesia ini ada kelebihannya kalau ada orang yang istiza di ayat Al-Quran, itu kena pasal 156, 156 ayat. Kena pasal 156A. Jadi kalau Anda jadi anggota DPR atau DPRD, selalu bawa, bawa pasal itu. Begitu ada orang mau mau mengkritik Al-Quran, mau melecehkan Al-Quran, langsung pasang 156A, awas. begitu. Nah, Karena kalau dia lakukan, itu langsung bisa dilaporkan kepada polisi. Sebagai penodaan terhadap agama. Jadi saya saya kira orang mikir. Jadi di Indonesia ini saudara, nggak ada orang yang berani terang-terangan mengatakan misalnya miras itu halal, belum pernah saya dengar. Ya, miras itu uh, halal tuh nggak ada yang berani. Ya, miras tidak haram tuh di DPR maksud saya di DPR nggak ada yang berani gitu paling mereka mengatakan ini harus diatur begini begitu dan sebagainya nah tentu dalam hal ini kita perlu kajian fikihnya dalam hal ini apakah betul boleh diatur untuk siapa nah itu kajiannya adalah miras halal uh, haram untuk kita tapi kalau untuk orang kafir yang hidup bersama kita itu jatuhnya bagaimana apakah juga haram juga atau bisa halal untuk mereka disitulah pengaturannya jadi saya kira masih cukup besar peluangnya kalau FPI membentuk partai Islam. Yang paling penting di sini pembekalan, pembekalan kepada aktivis FPI yang mau menjadi anggota DPR. Jangan cuma pembekalannya itu adalah ya sekedar moral saja, tapi pengetahuan hukum syari ini yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Pak Munarman. Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Munarman. Masih ingat pertanyaannya kan? ingat, Ya. Yang mana yang dari tujuh opsi? Nah, kalau pertanyaan yang mana dari tujuh opsi itu yang layak, itu nunggu hasil rapat DPP FPI. Saya nggak berwenang untuk menjawab ya. ya. Saya kira demikian saja. Terima kasih. <laughs> Salu alam Nabi. Sekarang sesi yang terakhir. Nah, ini barusan udah ada yang angkat tangan Ustaz Khairul, Habib, eh, Soleh, siapa lagi satu tadi? Nah, nah silakan. Uh, ini yang hijau aja panjang. Satu pertanyaan singkat, silakan Ustaz Hairul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Solo. Maaf, ini kalau tadi masalah PKI, saya sangat suka sekali karena di Solo itu pusatnya PKI. Ya. Dan maksudnya suka sekali sama PKI gitu? Saya, saya sangat saya sangat suka sekali PKI di mana-mana terbubarkan. Ya. ya, silakan. Eh, saya bertanya kepada hukumnya saja kepada Ustaz Munarman apakah kalau dalam kelompok-kelompok yang disinyalir PKI itu itu bisa kita langsung laporkan kepada kepolisian karena eh, MPRS saya kira sampai sekarang masih belum dibubarkan. Ini penanganan secara hukum. Ya, secara hukum, secara hukum. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Khairul. Silakan yang berikutnya Habib Saleh. Pertanyaan bukan pertanyaan tetapi ini kita fakta nyata itu bank syariat ataupun yang lain-lain bernama syariat itu boleh dikatakan hanya stempel. Ini kalau bukan FPI yang adakan markas syariat, kita nggak percaya juga. Terang-terangan, pertama yaitu adanya bank syariat itu dari bank muamalah pertama. Kemudian timbullah bank-bank pemerintah, bank-bank pemerintah ada bank syariat. Sampai sekarang itu bank di luar syariat di ruang pemerintah itu ada bank BCA syariat ada semuanya syariat syariat kemudian saya juga lihat ada asuransi syariat yang tidak cocok dengan fikihnya kemudian ada juga MLM syariat nanti yang saya kan nanti ada diskotik syariat yang penting pakai kudung pakai kopi masuk nah itu yang kita khawatirkan syariat Allah kalau ini bukan FPI saya nggak percaya dengan syariat dengan yang stempel syariat ini karena semua permainan semua karena duit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, jadi luar biasa ini ini pertanyaannya nusuk nah, nah ada satu lagi tadi ya silakan coba satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama nama Muhammad Al-Habsyi dari eh, Pak Munarman dan keduanya Eh, dari semua jabaran tadi saya lihat sangat bagus. Hanya masalahnya Pak, BIP pelaksanaannya BIP. Kami sebagai umat Islam khususnya yang berkecampung di masyarakat itu perlu ada tindakan. Artinya bukan hanya EPI yang ditujukan ke EPI, EPI, EPI. Saya juga minta non EPI juga harus gabung, bukan hanya bicara EPI yang suruh maju. Kira ada untung di sendiri gitu BIP. Jadi saya mohon artinya Bapak Munarman sama Kiai Hotot juga eh, apa namanya mensosiasikan kepada masyarakat secara umum apa yang mesti ditindak apa apa dengan menyebarkan kepada ustadz-ustadz yang ada di daerah atau perlu kami yang sifat untuk bertindak ini jadi banyak yang nggak tahu soal ini gitu terima kasih Bapak Taman ya jazakumullahu karena jasa ada tiga pertanyaan silat kita mulai dari Kiai Khattab yang pertama eh, tentang kelompok saya kira yang pertama Pak Munarman Pak Munarman ya yang pertama ustadz soal PKI penanganan hukumnya Kemudian tentang syariah cuma stempel. Nah, memang negatifnya begitu. Syariah cuma stempel. Tapi positifnya bahwa kenapa mereka bikin syariah yang cuma stempel? Karena aspirasi masyarakat yang ingin ada bank syariah, ada ingin asuransi syariah, bahkan di Tasik kalau nggak salah sudah ada karaoke syariah. Ya mungkin lagunya burdah gitu kali ya ya kosida burda jadi saya kira uh, uh, bisa dimulai dari pengusaha-pengusaha FPI ya bikin yang betul-betul syariah karaoke-nya yang betul-betul syariah begitu ya penyanyinya sudah ada Adi ya kan nah jadi saudara-saudara uh, jadi kita ambil semangatnya untuk kita bikin yang lurus atau yang belum lurus kita luruskan Sebab kalau kita mundur, ya berarti kembali ke zaman jahiliyah lagi, gitu loh. Nah, jadi itu yang eh, semangatnya kita tangkap. Kemudian mengenai pelaksanaan untuk perjuangan program syariah, itulah tadi sudah saya usulkan perlu dibentuk khusus-khusus. Ya, mengenai misalnya penyebaran, bisa kita melalui website, melalui uh, majalah, melalui uh, apa? kenapa kita menerbitkan misalnya tabloid suara Islam, saya kira kalau kawan-kawan FPI serius ya langganan lah tabloid suara Islam itu. dan minta gratis terus. Ya, kasihan Ustadz Awet sudah sudah jadi agen lalu berhenti. Kenapa? Gratis terus Ustaz maunya. Nah, tapi kalau kita melanggang, apalagi satu orang aktivis FPI melanggang, 10, satu untuk dirinya, 9 untuk tetangganya, itu penyebaran yang luar biasa. Nanti tinggal kita rumuskan isi-isinya itu dari guru-guru kita yang ada di sini tinggal dimuat. Yang namanya suara Islam itu cuma saran aja kita pakai gitu. Nah kita ada radio rasil, ada TV rasil. Ini juga ah, bentuk-bentuk penyebaran. Kemudian ada DPD, DPC, FPI se Indonesia. Jadilah pelopor. Jangan mau FPI bergerak sendiri, tapi mari bergerak bersama. Kita siap insya Allah ya. DPD, DPC, FPI mana aja minta penjelasan seperti ini keliling ke daerah, insya Allah siap ya Pak Munarman ya begitu. Ya, jadi mumpung saya nggak dimanfaatkan PBB, loh. jadi uh, manfaatkanlah oleh FPI begitu. Karena Pak Kiai Farurosi nggak berhasil. Nah, jadi begitu saudara, ya perjuangan ini perjuangan kita bersama, ya perjuangan kita bersama. Kita terus bahu membahu sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Tadi saya sudah tawarkan kalau dibentuk di DPP ini gugus politik dan gugus uh, eh, pertarungan pemikiran, saya siap menjadi salah satu anggotanya. Ya. Sallu ala Nabi. Baik, jazakallah khair. Silakan Pak ya. Munarman. Ini karena Ustaz Khotot sudah menawarkan diri, saya kira Beb bisa dijadikan ketua badan ahli front Beb. <laughs> Sallu ala Nabi. Baik. Jadi dari Ustaz Khairul tadi apakah ada hukum yang mengatur masalah komunisme ini. Jadi bukan PKI-nya. Kalau PKI-nya pembubarannya lewat tap MPR, tapi komunismenya, ideologinya. Ada Ustaz. Silakan antum buka Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Di situ ada lima pasal yang sudah dijadikan pasal 107A sampai E di KUHP. Ancaman hukumannya berkisar antara 7 tahun sampai 20 tahun Ustaz. Berada ya? Pertama apa? Yang dilarang itu menyebarluaskan paham komunisme. Yang kedua itu dilarang apalagi kalau penyebarluasan itu menimbulkan kerusakan atau kerusuhan. Itu ada pasal-pasalnya. Pasal dari 107A sampai pasal 107E. Ancaman hukumannya yang terberat 20 tahun. Jadi kalau ditanya apakah ada, ada. Silakan antum laporkan, lihat apa ininya, apa namanya, perbuatannya, silakan dilaporkan kepada polisi. Yang kedua tadi soal, nah ini e, saya kira terkait begini ya. Sekarang ini memang ada dua, paling tidak dari pertanyaan yang ada dulu saya jawab, ada dua hal menurut saya terkait dengan syariat Islam ini. Satu, kalau kita tinjau dari segi ilmu marketing, ya ilmu marketing nih, ilmu pemasaran. Ini kan syariat Islam ini ibaratkan produk nih, produk Allah nih. Harus kita pasarkan supaya diterima oleh manusia ya kan mesti dipasarkan itu kalau jualan itu kan mesti dipasarkan nah ini ada problem dengan tukang pemasarannya ini apa dia umpamanya jualan obat batuk tapi dia sendiri lagi batuk-batuk nawarin obat batuk dia nggak beli orang kira-kira begitu ya jadi jangan sampai kita menjadi yang demikian menjadi agen pemasarannya Allah tapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu saja sebetulnya kuncinya kalau agen pemasaran itu kalau mau jadi agen pemasaran, agen pemasaran Allah ini, bukan agen pemasaran marketingnya PT-PT yang MLM segala macam itu. Mau jadi marketing tenaga marketingnya Allah, agen pemasaran Allah harus sesuai dulu dengan apa yang diperintahkan Allah. Sebab orang melihat dari agen pemasarannya manusia itu. Dia lihat orangnya baik. Rasulullah kenapa bisa diterima? Karena jujur. Itu saja dengan gelar Al-Amin masih ditolak-tolak. Nah, apalagi kita yang jauh-jauh sekali dari Rasulullah ya. Jadi saya kira kita perbaiki diri kita untuk apa supaya bisa jadi tenaga pemasaran itu saja sebetulnya kuncinya nah yang kedua mengenai dari uh, eh, apa dari uh, apa uh, Habib Soleh mengenai syariah tapi bukan syariah. Nah disitulah letak perjuangannya. Karena apa? Karena mereka syariah-syariat itu, bank syariah segala macam dibuat justru bukan oleh orang yang mengerti tentang syariah sebetulnya. Nah itulah tugas kita secara bersama mencetak kader-kader terutama FPI sebagai ormas Islam ini mencetak kader sebanyak mungkin yang paham tentang syariat Islam itu supaya untuk dijadikan orang-orang yang paham tentang itu menjadi pelakunya dan menjadi perumus tentang bagaimana bank syariah, bagaimana asuransi syariah supaya betul-betul syariah. Dan di situ sebetulnya medan perjuangannya justru ada di situ, mensyariahkan yang masih belum syariah. Jangan sampai yang sama sekali tidak syariah justru kita biarkan tetapi karena kita melihat syariahnya tidak sesuai. Tapi kita perjuangannya justru adalah memperbaiki dan meluruskan dari apa yang disebut dengan syariat itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih jazakumullahu khairal jaza. Kita berikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad al Khattat maupun kepada Haji Munarman sarjana hukum yang pada hari ini telah memaparkan dengan sangat bagus tentang NKRI bersyariah yang kesimpulannya adalah kita ambil pertama bahwa tadi setelah kita dialogkan kita lihat bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia ini yang kita ingin gulirkan dalam bentuk NKRI bersyariah sudah sejalan dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sejalan dengan konstitusi baik melalui dekretnya maupun melalui Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karenanya segenap aktivis FPI khususnya maupun seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, jangan pernah ragu untuk kita bersama berjuang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia bersyariah. Karena syariat wajib ditegakkan di republik ini, syariat wajib ditegakkan dalam seluruh sektor kehidupan kita dan syariat wajib dilaksanakan di republik ini oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena itu saya mau bertanya kepada semua yang hadir sini, siap berjuang? Setuju dengan NKRI bersyariat? Nah, tapi jangan lupa, kita tidak bisa berjuang mewujudkan NKRI bersyariat kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak berukhuwah, sama gitu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, di sini kita punya dua tamu. Yang pertama adalah tamu kita yang mulia, al-muhtaram al mukarram Syekh Muhammad Saleh Jabir di mana beliau ini adalah adik kandung daripada Syekh Ali Jabir, salah satu ulama yang sangat terkenal di Madinah yaitu kota Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan berikan waktu kepada beliau dugaigan beberapa dakikah yaitu untuk bisa membangkitkan semangat persatuan kita yaitu al-hamasah untuk apa? Untuk membangkitkan al-ukhuwah al-islamiyah di antara kita insya Allah dan nanti akan diterjemahkan oleh uh, tadi ada Ustadz Lubab di sini. Nah, nah kita punya ada Ustadz Lubab, beliau ini lulusan Libya dan beliau adalah salah satu pimpinan daripada pondok pesantren Darul Mukhlisin uh, Al Mukhlisin yaitu yang ada di Cisaek. Insya Allah beliau yang akan menerjemahkan. Setelah itu Gubernur Rakyat ada amanat penting. Ini amanat gubernur. Nah, ini semua mesti dengar. Nah, ada amanat Gubernur Rakyat yang akan disampaikan sebagai penutup acara kita. Siap dengarkan semua? Takbir. Sallu ala nabi. Silakan Ustaz Tuba. عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله إن شاء الله نكتفي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وقصة قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعرفه, يعرفه الجميع ولكن للتذكير قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه صفة المؤمن المؤمن الذي ليس عنده حب لإخوانه ولا يفرح لفرحهم ولا يحزن لحزنهم ناقص عنده صفة الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengukuhkan sebuah hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hadis ini sudah tidak asing di telinga kita, di mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya perumpamaan orang Muslim kepada Muslim yang lainnya dalam sifat kasih sayang, saling menghormati, saling menyayangi, diibaratkan bagaikan satu tubuh yang punya satu kesatuan di mana apabila satu tubuh itu ada yang sakit akan berdampak kepada tubuh-tubuh yang lainnya dan inilah sifat utama persaudaraan umat Islam ونختم بقصة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد فقال لأصحابه هل تريدون أن تروا رجلا من أهل الجنة فدخل الرجل المسجد فنظروا إليه قال عليه الصلاة والسلام هذا من أهل الجنة اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس الخبر قال تريدون تروا رجلا من أهل الجنة فدخل الرجل واليوم الثالث هكذا دخل وإذ به نفس الرجل الذي دخل في اليوم الأول والثاني والثالث Ada sebuah kisah yang cukup menarik di mana dalam sebuah majelis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah engkau akan ingin tahu orang yang masuk atau penghuni surga? Tiba-tiba seorang masuk di majelis Rasulullah, itulah orangnya. Pertanyaan itu diulang-ulang oleh Rasulullah selama tiga hari. فكان أحد الصحابة عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص انتظر الرجل حتى خرج من المسجد وتبعه حتى وصل إلى البيت فذهب إليه طرق الباب قال أيها الرجل حصلت بيني وبين والدي خصومة وأقسمت ألا أدخل البيت ثلاثة ليال فهل يمكن أن أبات عندك قال نعم تفضل وكان يقصد عبد الله بن عمرو يريد أن يعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات لهذا الرجل أنه من أهل الجنة ما هو العمل ماذا عنده من قيام الليل من قراءة القرآن من الذكر ماذا الذي حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة sehingga Kejadian ini menggitik salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Abdullah bin Amr. Suatu ketika beliau berusaha untuk meneliti apa kira-kira amal yang diperbuat sehingga dia oleh Rasulullah SAW diberikan garansi masuk surga. Sehingga beliau datang ke rumah orang tersebut dengan membuat alibi. Ya, bahwasanya wahai sana saya ini punya masalah dengan orang tua saya. Sekiranya bolehkah saya menginap tiga hari saja, tiga malam saja untuk menghindari perselisihan ini sehingga kami saya tidak apa namanya terjadi perselisihan dengan orang tua kami. Sebenarnya beliau ingin mengetahui apakah orang tersebut punya amal khusus, apakah dari ibadah sholatnya, apakah dari bacaan Al-Qur'annya, apakah puasanya, atau ibadah-ibadah yang lain sehingga orang tersebut oleh Rasulullah Muhammad SAW diberikan garansi masuk surga. جلس معه اليوم الأول حتى جاء الليل وعبد الله بن عمرو لا ينام يراقب الرجل ماذا يصنع فإذ وجده ليس عنده قيام ليل وليس عنده قراءة للقرآن والصلاة رجل عادي من عامة الناس يصلي كما يصلون ويقرأ كما يقرأون ليس عنده عمل مميز ليس عنده كثرة العبادة والصلاة انتظر اليوم الثاني انتظر اليوم الثالث ما وجد عنده شيء مميز من كثرة العبادة والذكر والدعاء أو قيام الليل أو غيرها حتى انتهت ثلاثة أيام سأل الرجل قال له يا فلان والله ما بيني وبين والدي فصل ليس عندنا مشكلة أو شيء ولكن جئت لغرض واحد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثلاث أيام يشهد لك بأنك من أهل الجنة فما هو العمل الذي أنت تعمله حتى شهد لك رسول الله سبحان الله Ternyata pada hari pertama sampai malam Abdullah tidak menyaksikan sedikit pun ibadah yang istimewa ah ibadahnya sama seperti kita baca Qurannya sama sholatnya juga sama standar-standar sajalah intinya dan itu terjadi begitu sampai hari ketiga sehingga membuat beliau harus berterus terang kepada orang atau sahibul bait dia katakan kepada sahibul bait wahai sana sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya Tapi saya menyaksikan dan mendengarkan langsung bahwasanya engkau oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai ahli surga. Kira-kira gerangan apa yang membuat engkau menjadi penghuni surga sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال له الرجل والله ما عندي شيء ما رأيت ما رأته عيناك ما عندي عمل آخر غير علم غير أني ذكر عمل واحد هذا الذي نحتاجه وللأسف يفقده الكثير من الناس وخاصة من أهل الدين والذي نحتاجه في هذا الزمان قال له ليس عندي إلا أمر واحد قال كل ليلة إذا أردت أن أنام قال لا أحمل في قلبي غلا لأحد من الناس قلبي صالح لا أحمل في قلبي غل ولا حسد ولا حقد لأي شخص كائنا من كان من المسلمين فقط بهذه الصفة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة Beliau katakan, sudah anda lihat sendiri dengan mata kepala, wahai Abdullah. Sesungguhnya saya punya kebiasaan amalan yang rutin. yang amalan sampai amalan ini sudah mulai terkikis di hati umat Islam. Dan itu saya lakukan setiap menjelang malam, setiap saya menjelang mau tidur, di mana hati saya saya bersihkan dari sifat hasut, ghil, iri, dengki dari tubuh saya. Dan itulah yang membuat saya oleh Rasulullah Muhammad SAW dijamin masuk surga. Amin ya robbal alamin. هذه الصفة نختم بها التي نحتاجها حتى ننجح في أمر ديننا ودعوتنا وخاصة من يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار دين الله لا بد أولا نصفي قلوبنا فيما بين الأخوة المحبة لأن أنا أريد الدعوة إلى الله وأخي يريد وهذه سنة الله الاختلاف ربما نختلف في الآراء نختلف في الأفكار نختلف في كل شيء ولكن نتفق أننا نريد نصرة الإسلام فلنتفق على هذا Oleh karena itu, kalau kita ingin berdakwah, jika ingin berjuang untuk Islam, mulailah kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat iri, dengki, hasud, curiga kepada saudara-saudara kita. Karena memang dakwah membutuhkan sifat semacam itu. Pasti kita ada akan berbeda pandangan antara satu dengan yang lainnya. Namun kalau sifat itu sudah kita bersihkan dari hati kita, insya Allah dakwah ini akan mengalami perjalanan yang luar biasa. Tidak akan ada kendal di antara kita. Semuanya akan memberikan keberkahan kepada Allah Subhanahu kepada kita semuanya. Amin. هذه القصة التي ذكرتها آنفا استخرج منها العلماء أدب من آداب النوم قبل النوم نحاسب أنفسنا يصفي قلوبنا ممكن في في اليوم حصلت بيني وبين أخي مشادة مشكلة كذا قبل النوم من أسباب دخول الجنة يصفي قلوبنا ودليل صفاء القلوب رفع الأيدي بالدعاء لأي شخص من المسلمين بينك وبينه خصومة أو اختلاف ادعو له ادعو له حتى ينصرك وينصره الله هذا دليل الأخوة والمحبة بين المسلمين Oleh karena itu inilah sebagai pengambilan sebuah hukum, sebuah kesimpulan dari para ulama. Bahwasanya biasakan diri kita tatkala kita mau istirahat mau tidur malam untuk melakukan introspeksi diri. Kita doakan saudara kita yang mungkin mendolimi kita atau kita mendolimi dia. Ada permasalahan di antara kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah memberikan kemenangan bagi dia atau kemenangan bagi kita, tapi semuanya itu harus kita kembalikan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan ini yang harus kita pegang bersama. جزاكم الله خير الجزاء ونسأل الله أن يتقبل منكم Afwan. Jazakumullahu khairal jaza kepada kita punya guru Syekh Muhammad Saleh Jabir hafizahullah taala wa ra'ah فمتنا الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة أمين يا رب العالمين جزاك الله خير يا شيخ نورتمونا فشرفتمونا ونورتم المكان بأحسن النصائح mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bisa kita jadikan untuk pedoman kita dalam merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya Allah siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita bersilakan kepada Kiai Haji Fahrozi untuk menyampaikan amanat Gubernur Rakyat Jakarta. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu wa nasalahu Wa ala la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para habaib, para ulama, para asatidah Yang sangat saya muliakan maaf saya tidak sebut satu persatu mata'in Allah tuli hayatihim wa nafa'ana ulumihim wa qatarallah bi'amtalihim amin saudara-saudara sekalian saya datang ke sini bersama pengurus gerakan masyarakat Jakarta di sini dari awal sudah ada Al-Habib Muhsin bin Zaid al Atos sebagai sekjen KMJ dan juga ada koordinator Bapak Kiai Haji Endang dan juga ada presidium Haji Komarudin. Yang pertama-tama saya sangat respect kalau FPI bentuk partai karena saya sudah berusaha di partai-partai Islam saya sudah berusaha berjuang di partai-partai Islam. Jadi kebanyakan udah mau sampai depan anjlok. Sampai depan anjlok. Kenapa? Karena ternyata di sana banyak sekali hambatannya. Banyak orang yang ingin memanfaatkan Islam. Jadi bukan membela Islam, justru memanfaatkan Islam. Islam jadi komoditi Nah ini namanya Islam partai. Yang kita mau partai Islam, partai yang betul-betul membawa aspirasi umat Islam. Saya yakin Habib Rizik Sihab ini seorang yang jenius dan duriatur Rasul yang dimana-mana kita patuhi dan kita siap berjuang bersama beliau. Kalau perlu kita paling depan, beliau tinggal pidatonya aja dah. Nah, insya Allah ya kalau memang ini saya sangat respek dan saya mendorong kalau perlu memang ada seperti itu karena saya yakin di Indonesia ini orang-orang pinter banyak tapi yang pinter bener susah dicari nah orangnya itu adalah Al-Habib Muhammad Rizik Sihab yang pinter dan benar Allahu Akbar jadi pertama itu yang kedua, baru saya ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh disebut-sebut gubernur rakyat Jakarta <laughs> gitu. Ya. Nah, sesungguhnya ini adalah perjuangan kita untuk menyelamatkan uh, Jakarta. Jakarta kota yang penuh dengan zikir, penuh dengan dakwah, banyak para habaib, banyak para ulama. Tapi sangat-sangat memprihatinkan. Dipimpin oleh seorang Cina bodoh. Udah Cina goblok lagi. Kafir lagi. Harbi lagi. Ya, jadi udah komplit. Nah, ini adalah karena kesalahan umat Islam yang belasono nah, eh, bukan belah kita belaso eh, belah sono karena ternyata ada juga ustadz yang dukung Ahok ada belah sono ya yang ustadz yang judi judi itu singkatan jual diri ustadz judi ustadz jual jual diri nah oleh karenanya yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepada para mujahidin FPI yang baru satu minggu yang lalu keluar dari tahanan Polda seminggu Bib. Ada seminggu. Iya. Ada yang baru kemarin saya ucapkan yang terakhir Senin besok. Ya, kita dan saya khususnya gerakan masyarakat Jakarta dan seluruh umat Islam di Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Anda semua dan kita terus akan berjuang sesuai dengan firman Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila gak akan berubah kita berjuang terus sampai titik darah penghabisan kita harus turunkan Ahok kafir Cina Budu dan Harbi ya nah oleh karenanya usaha kita sesuai dengan ide-ide brilian dari imam besar Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik Sihab sudah sangat-sangat luar biasa. Kita turun 10 November, kita turun lagi 1 Desember, sampai diangkat Gubernur Rakyat Jakarta sebagai bentuk perlawanan yang sangat luar biasa. Yang sampai sekarang Ahok aja nggak berani nyebut-nyebut kita ini, Nggak berani. Dia mengalihkan kepada yang lain. Dia memancing-mancing dengan kata-kata yang lain berarti tidak berani berhadapan lagi dengan kita. Bahkan seolah-olah dia nggak mau tahu. Karena dia tahu kalau dia berani lawan kita, kita turun. Dan kita kalau turun sekali lagi, jangan di luar. Nah, di dalam. Betul gak? Nah, saya yakin deh insya Allah tuh. Ya, kita insya Allah akan berhasil. Namun pemikiran seorang doktor Al-Habib Muhammad Rizik Sihab yang memang ini luar biasa, maka usulan-usulan gerakan masyarakat Jakarta ini selalu saya tuangkan kepada beliau. Maka beliau membuat lagi ini ini cara kita nih masih ada yaitu kita mengirimkan surat kepada seluruh praksi di DPRD, seluruh ketua-ketua DPRD DKI dan seluruh anggota DPRD DKI dengan alasan-alasan yang sudah dibacakan ketika hak angket berjalan di DPRD DKI yang dipimpin oleh Ongen Sangaji maka itu hak angket berjalan dengan mulus Ahok ya sudah dinyatakan banyak berbuat kesalahan dan pelanggaran tapi sampai sekarang agak diam Padahal harusnya hak angket itu berlanjut kepada hak menyatakan pendapat. Di sanalah ada hak DPRD, anggota-anggota DPRD untuk menurunkan Ahok. Nah, dari situlah alhamdulillah ya saya selalu koordinasi dengan Habib Rizik Sihab. Beliau membuat surat ini yang saya bacakan hanya yang kita minta kepada DPRD DKI-nya saja agar segera adakan sidang paripurna untuk meminta ya ada hak menyatakan pendapat. Kemudian di situ yang kedua agar supaya DPRD segera melengserkan Ahok dengan kesalahan satu pelarangan pelaksanaan ibadah kurban di halaman masjid dan di sekolah ya dan pasus-pasum yang lainnya kemudian yang kedua penggusuran masjid Amir Hamzah yang dilakukan ya oleh Ahok di Taman Ismail Marzuki dan yang kedua Masjid Baitul Arif daerah Jatinegara dekat saya yang dijanjikan katanya mau diganti ternyata itu Cina tukang bohong. Ya, Cina bahlul. Ya. Tapi anehnya orang kita dibohongin bisa. Nah, yang ketiga, ini rapat kerja di DKI yang dipimpin oleh istri Ahok dan adiknya Ahok. Ini adalah pelanggaran, ada pasal-pasalnya. Ya, Ustaz Munarman tahu itu semuanya. Nah ini harus kita minta pertanggungjawabannya. Kemudian CSR yang selama ini bergandengan dengan Ahok eh, ternyata membuat real estate apartemen yang belum dimasukkan ke aset Pemda. Jadi dia main aja sendiri. Kemudian yang ketiga Ahok ngotot tetap tidak mau mencabut ya saham BUMD di PT Delta Jakarta yang ya pengelolaan pabrik uh, miras. Ini dia ngotot karena berarti orang DKI banyak makan duit haram gara-gara itu. Kemudian yang terakhir Ahok rencana akan melegalkan prostitusi. Kemudian miras, dia mau bikin warung-warung minuman keras dan kemudian melegalkan judi dan tidak lagi berbicara tentang akhlak. Ini adalah musibah besar. Oleh karenanya kita ya gerakan masyarakat Jakarta yang dimotori oleh Front Pembela Islam dan 98 ormas-ormas yang lainnya kita meminta kepada DPRD DKI untuk segera mengadakan paripurna dan untuk segera melengserkan Ahok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu saja yang saya sampaikan dan setelah itu mungkin besok di rumah saya ada rapat tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh Jakarta kita akan melakukan apa setelah ini kita kirim nanti bagaimana reaksinya dan apa yang harus kita lakukan karena bagaimanapun juga Ahok ini adalah musibah untuk rakyat Jakarta adapun ada orang suara mendukung-dukung Ahok itu bukan orang Jakarta. Iya, Ahoknya sendiri bukan orang eh, Jakarta. Nah, oleh karenanya perjuangan kita khusus untuk Jakarta ini adalah melengserkan Ahok dan memberikan semangat kepada DPRD supaya segera ada rapat paripurna. Kemudian kalau memang tidak, maka kita harus bergerak lagi ya dengan masa yang lebih besar dari yang sudah-sudah supaya itulah jalan yang terakhir dengan fiful power ya mudah-mudahan maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallu ala nabi jadi insya Allah besok ada rapat para ulama, para tokoh eh, Jakarta tempat Kiai Haji Fakhrusi untuk menentukan menyepakati langkah lanjutan. Nah, jika nanti disepakati pada bulan apa, tanggal berapa, hari apa, umat Islam akan turun lagi untuk melancarkan Ahok. Siap turun? Siap turun? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita kemarin kehilangan seorang guru yang sangat kita cintai, seorang guru yang sangat kita hormati seorang yang penuh dengan kesantunan yaitu pertama Al Habib Alwi bin Anis Al Habsyi eh, penerus khalifah daripada Habib Anis Al Habsyi Solo dan kita juga kehilangan seorang tua orang tua kita semua yaitu mertua daripada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Habib Musin bin Ahmad Al-Abbas mertua beliau yang tinggal di Bangil yaitu Al Habib Husain bin Soleh Assegaf pimpin imam daripada Masjid Assegaf di Bangil juga meninggal dunia dan juga saudara kita Setanis bin Mustafa Assegaf juga meninggal dunia kita doakan eh, ala anallah subhanahu wa ta'ala an Bi Rahmati wal maghfirah wa taqabbala minhum jami'a salihatihim wa tajawaz anhum jami'a sayyiatihim wa an يجمعهما جميع أهل الخير ويبعثهم في زمرة أهل الخير وعلى هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.